السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن man إسان اليوم الدين yang kami hormati kaum muslimin, kaum muslimat, para tokoh-tokoh masyarakat dan uh, juga para ustaz-ustaz ya, para ulama yang hadir pada kesempatan ini, semua ikhwan yang telah meluangkan waktu pada kesempatan ini. Memang sebetulnya materi kita agak panjang, jadi makanya kita cepat memulainya. Karena nanti di dalam materi kita ini, kita akan lihatkan berbagai macam bentuk sepak terjang syiah dari masa ke masa. Jadi akan Anda putarkan nanti berapa bukti-bukti sejarah, film-film dokumenter, kemudian juga nanti eh, cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab syiah, ya perkataan-perkataan mereka, ini yang ingin kita tampilkan sebetulnya. Jadi kita tidak banyak, terlalu banyak nanti bercerita apa itu syiah tapi kita akan saksikan secara nyata itu makanya kami harapkan pada penitia untuk secepatnya menyiapkan uh, apa namanya uh, rektor atau juga tampilkan nanti data-data yang akurat gitu sehingga kita tidak dibilang berbicara tentang syiah ini uh, kita prediksi kita tapi kita akan bicara buktikan ini adalah uh, orang Syiah sendiri menyatakan bahwa mereka seperti itu. Jadi kita ketika bicara sebuah aliran, kita tidak akan bicara apa, namanya tuduhan-tuduhan dari kita, tapi kita ambil dari sumber asli dari kitab-kitab Syiah itu sendiri. Maka nanti kita akan tampilkan kitab-kitab Syiah itu sendiri. Nah ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Tapi sementara lagi dalam persiapan, kita akan bahas dulu materi. Kita akan bahas dulu materi tambah hal ini, terutama uh, ringkasan dari isi kitab yang sedang berada di tangan kaum muslimin muslimat semua, yaitu tentang uh, buku panduan Muslim Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpang Syiah di Indonesia ya dan kemudian dilengkapi dengan fatwa-fatwa lama besar di Indonesia seperti uh, Syekh Hasim Asyari pendiri NU kemudian Profesor Dr. Hamka tokoh eh, Muhammadiyah Dr. Muhammad Nasir tokoh juga tokoh kaum muslimin di Indonesia Kaji Hasan Basri juga salah seorang tokoh atau ketua MUI di Indonesia uh, ya, almarhum semuanya ya semoga Allah meramati mereka semua uh, ini adalah segejapan karena di akhir akhir ini kita lihat mulai ada pihak-pihak yang mengaburkan tentang apa itu syiah maka nanti di dalam makalah kina ini sebetulnya agak panjang sebetulnya jadi kita akan kupas berbagai hal tentang syiah ini terutama tentang uh, bagaimana mereka mempengaruhi uh, atau mensyiahkan orang lain dan bagaimana sekarang kondisi syiah itu di dunia bagaimana jadi bahasanya agak panjang sebetulnya jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat mohon maaf saja ya mungkin kelihatan nanti materi kita ini agak padat gitu. Kita akan bahas. Pertama kita uh, bahas dulu sedikit tentang isi buku ini. Buku ini hanya sekilas tentang apa itu Syiah. Sebetulnya Syiah itu ya sampai mereka mengatakan ya Syiah itu berbeda dengan Al-Sunnah kalau bisa kata mereka semua sisi, semua sisi. Makanya eh, kita di antara perkataan ulama mereka mengatakan nah Allah yang rasulnya Tuhan yang rasulnya Muhammad, khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan Tuhan kami. Jadi nabi yang khalifahnya Abu Bakar itu bukan nabi kami. Berarti kan mereka menyatakan bukan tidak tidak bertuhan sama Tuhan kita begitu. Beda Tuhan kita dengan Syiah itu, beda nabi kita dengan Syiah itu gitu. Mereka nyatakan. Kalau mereka kita lihat lagi ya, eh, ungkapan-ungkapan uh, mereka itu sangat apa namanya uh, fatal sekali gitu. Jadi di dalam buku Syiah itu disebutkan salah seorang awang Syiah bertanya, bagaimana kalau seandainya kami di tengah-tengah masyarakat di situ tidak ada ulama Syiah untuk bertanya tentang perihal-perihal yang harus kami butuh fatwa gitu. Nah, bagaimana solusi katanya? Bagaimana solusi kata orang awam bertanya pada ulamanya ketika kita jauh dari ulama-ulama Syiah, maksudnya orang Syiah itu ya, mereka berada tengah kata mereka tanya ulama Sunni, tanya ulama Sunni, lalu lakukan lawan dari fatwanya gitu. Jadi itu fatwanya gitu. Atau kamu lihat bagaimana orang sunnah mengamalkan, nah lawannya itu yang benar gitu maksudnya. Jadi itulah konsepnya Syiah itu asalnya ya kalau ada orang sekarang berusaha untuk mengenemukan antara Syiah dan Sunni itu ya mustahil. Karena arah kita ke timur dia ke barat, nggak ketemu sama sekali dah. Nah, ini insyaallah akan kita kupas sedikit nanti tentang hal ini. Pertama, ya, setelah kita muji dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan Allah sehingga pada waktu ini dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka uh, apa namanya Eh, membahas, mengembentengi akidah kita. Ada orang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus sibuk mengkaji aliran sesat? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Kenapa tidak cukup kita bicara yang positif-positif saja? Kenapa harus kita bicara yang negatif? Kenapa? Sudah kenalkan yang positif-positif saja, tidak usah berbicara yang negatif-negatif, menyalahkan orang nggak boleh. Bicarakan apa yang ada pada Anda saja. Terangkan kebenaran dengan dalil-dalilnya tidak usah harus membantah dan menolak. Ada juga mazhab seperti itu sekarang. Tapi apakah benar begitu Al-Quran Sunnah menerangkan pada kita? Tidak. Banyak dalil yang menerangkan pada kita di samping mengenal turukut hak, mengenal jalan-jalan kebenaran, juga harus mengerti jalan-jalan kebatilan. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke kebatilan karena tidak tahu bahwa itu adalah batil. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika nufasul ayati litastabina sabilul mujrimin." Kata Allah demikian kami jelaskan ayat-ayat ini kata Allah agar jelasnya jalan orang-orang yang berbuat dosa. Loh, ah, untuk apa jalan orang buat dosa dijelaskan? Apakah untuk melakukan dosa? Bukan begitu agar hati-hati sifat-sifat orang munafikin disebutkan dalam Al-Qur'an kan? Sifat orang musyrikin disebutkan, sifat-sifat ahli kitab disebutkan. Kenapa? Tujuannya agar jangan kita berbuat sebagai tindakan mereka dan tidak tertipu dengan makar mereka. Maka Allah telah membongkar itu kebusukan-kebusukan orang munafikin, musyrikin, hujah-hujah mereka agar kita waspada. Karena kalau tidak tahu kebatilan, orang jatuh kepada batilan itu. Kan begitu? Bisa karena mirip sama panjang jenggotnya, ya kan? Karena topinya sama, jubahnya sama, bisa dari zahir sama. Kan begitu? Bisa menipu. Maka untuk membedakan di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sendiri itu memilah-milah antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan nifak. Kan dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis, kan dijelaskan itu. Ini adalah sifat orang munafikin, ini sifat orang musyrikin dijelaskan agar kita mengenal, mewaspadai, dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Itu tujuannya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan sampaikan sisi kebenaran itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran sampai menjelaskan jalan yang benar juga memperingatkan orang jalan yang yang salah. Karena tidak sempurna mengikuti kebenaran itu sampai kita menolak kesalahan dan menyerahkan kesalahan itu kepada umat. Makanya kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya mengatakan wa'lamu innal ilaha Allah. Enggak begitu. Ketahuilah bahwa Tuhan itu hanya Allah. Enggak. Tapi digunakan kalimat nafi dan kalimat isbat. La ilaha. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Illallah kecuali Allah. Ini ada dua ini. Ada pengingkaran, ada pengisbatan. Artinya di sini menafikan semua ibadah. Persoalan itu adalah batil. Itu namanya pengingkaran. Penolakan kebatilan. Makanya di antara syarat beriman dengan tauhid itu kan begitu. Ini albarah atau min wa ahli, Belepas diri dari orang musyrik dan nah, daripada kesyirikan pelakunya. Karena sekarang ini ada orang mencoba mengaburkan gitu ya permasalahan, tidak usahlah kita berbincang-bincang masalah kesalahan orang, kesalahan orang. Kan gitu ya. Kita bukan berbincang masalah kesalahan orang, tapi kesalahan yang merusak agama ini. Jadi memang ada aib orang bersalah tidak boleh kita tutup. Ya. Kita tutup aibnya. Kan ada juga itu hadis. Ya, ini tidak bertentangan masalah ini. Karena kalau aibnya itu berhubung dengan pribadinya, umpamanya kan, itu yang kita tutup. Kini kalau kerusakan ini adalah kerusakan umum kepada masyarakat dan agama, ini wajib ditambih, wajib dijelaskan, wajib dijelaskan, diterangkan kepada umat. Kalau tidak umat bingung, apalagi dengan banyaknya orang sekarang mencoba menaburkan ke masalah ini. Makanya perlu saya sampaikan di muka dimanya, kenapa harus kita bicara masalah ini gitu ya. Karena tidak sempurna mengikuti kebenaran sampai kita tahu keba kebatilan. Jadi ada dalilnya. Allah jelaskan, demikian kami jelaskan ayat-ayat. Agar terang jalan orang-orang yang mujrimin. Tuh, kok jalan keterangan orang mujrimin dijelaskan oleh Allah? Apa kita harus suruh menjadi orang mujrimin? Tidak, agar tidak terjerumus sikap-sikap mereka tidak kita tiru, perbuatan mereka tidak kita contoh, kan gitu maksudnya. Maka kita wajib kita waspada. Tapi satu hal harus kita pahami semua, Ketika kita mengupas pemahaman-pemahaman begini, bukan berarti kita membolehkan masyarakat anarkis tidak. Nah, itu beda dua masalah harus dibedakan. Ya, kalau ulama kita dahulu dalam menggaji masalah aliran aliran sesat itu mereka kaji ke akar-akarnya mereka jelaskan dalam kitab-kitab mereka. Tapi bukan berarti itu rekomendasi boleh ada rumah orang Syiah kita lempar dengan batu, ada mobilnya kita lempar dengan batu, ada kita bakar gedung-gedung. Enggak. Ini tidak ada hubungan ke sana. Kita tidak boleh menyakiti fisik sama sekali. Itu hak penguasa. Nah, ini dua, dua hal yang dibedakan antara kajian ilmiah dengan tindakan menindak di lapangan. Itu tidak berhak kita. Kita berhak menjelaskan kepada umat secara lisan, tulisan, tapi men, apa namanya membaikot aset-aset mereka, melarang mereka secara fisik dan seterusnya. Ini tidak haknya seorang dai, seorang ulama, tapi itu haknya polisi. Apabila sudah melanggar undang-undang, pihak, pihak penegak hukum harus bertindak, tidak boleh dibiarkan. Jadi ada dua porsi yang berbeda. Karena ada juga orang menganggap ini bisa-bisa nanti berhantam antara Sunni dengan Syiah. Itu salah kekeliruan. Karena tidak pernah ulama Syiah dimanapun dibaca kita-kita mereka mengupar aliran sesat tidak pernah mengatakan bahwa boleh melakukan anarkis atau bertindak yaitu kekerasan di tengah masyarakat tidak pernah gitu. Jadi kalau orang mengatakan kita mengkaji hal-hal seperti ini akan membawa kepada hal anarkis itu keliru sekali. Karena kita justru mengantisipasi anarkisme dengan cara menjelaskan kesalahan-kesalahan itu kepada umat agar umat tidak terjerumus. Jadi yang meletar belakangi kita pelajari itu bukan berarti kita hanya cukup meneruskan akidah al sunnah tanpa kita jelaskan juga akidah-akidah yang berseberangan al sunnah itu Eh, tidak benar harus kita jelaskan antara hak dengan yang batil itu sebenarnya Allah dalam Al-Quran pun menyandingkan antara hak dengan yang batil agar jelas yang benar itu benar benar buruknya kebatilan itu dalam hadis-hadis Rasulullah juga sebutkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyebutkan banyak sifat-sifat orang munafikin itu apa tujuannya Hah? itu agar kita apa meninggalkan Rasulullah menyebutkan tentang akan terpecah belahnya umat ini dan terusnya makanya dalam hadis Huzaifah Huzaifah menyebutkan karena Nabi nas Rasulullah SAW. anil khair wa kuntu as'alu anil syarif. fa tak ta'idrikani. Para sahabat itu selalu bertanya tentang hal-hal yang baik kepada Rasulullah SAW. Ibadah yang paling baik gimana, yang paling di gimana. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat, zikir, bacaan-bacaan doa semacam ya. Tentang ibadah, akidah, ya. Bermasalah-masalah agama ditanya oleh para sahabat tentang hal-hal yang baik saja. Kata Uzaifah. Tapi ku untuk untuk as'alullaha syari syarri makhafata an yudrikani. Aku bertanya tentang hal yang buruk agar karena aku takut akan terjerumus kepada yang buruk itu. Jadi mengenal keburukan agar kita waspada dan dapat memperingatkan orang lain tidak terjerumus kepada keburukan itu, kepada kesesatan itu. Makanya bukan dalam sebuah perkata Arab, araftu syarra la li syarri, araftu ahli Aku mengenal keburukan bukan untuk aku berbuat, bukan untuk aku lakukan, tapi aku untuk waspada. Untuk was waspada. Maka sesuailah dengan apa namanya judul buku ini, mengenal dan mewaspadai. Kalau tidak kenal bisa waspada nggak? Nggak bisa. Bagaimana antum waspada? Antum nggak kenal kata orang harimau itu makan orang. Siapa yang lewat di depannya ditangkap. Tapi antum nggak pernah tahu itu bentuk harimau, apa ciri-cirinya. Bisa nggak antum? Ya tahu-tahu antum kira kucing gede ya kan? Antum lihat depan itu, terekam antum. Kan begitu. Jadi masalah seperti itu. Jadi makanya kalau tidak kenal bisa apa? Terjerumus memang. Ini jelas jelas oleh orang. Makanya judul bukunya mengenal dan waspada. Bagaimana kita waspada kalau tidak akan kenal? Makanya masyarakat kita banyak tertipu oleh orang Syiah karena dia punya akidah takiyah dalam ibadahnya dia seperti ahlu sunnah secara zahir nantinya ya itu namanya akidah taqiyah mereka berpura-pura sebagai seorang muslim yang baik kalau mereka itu di tengah-tengah alusuna sunnah ini nggak ter nggak ketahui itu ada alusuna, sunnah ya kemudian dia seakan-akan orang yang ingin menjalin persaudaraan yang baik kan begitu nah nanti akan kita buktikan berbagai hal tentang ini itu sedikit ya mukadimah kenapa harus kita membahas uh, di antara eh, berbagai pemikiran ini apa namanya ini dikasih ke belakang sebesar atau ke depan makanya itu landasan mempelajari pemikiran-pemikiran itu agar kita waspada dari pemikiran tersebut jadi itu sebagai salah satu mukaddimah daripada pelajaran kita hari ini Toi, kita lihat pertama di dalam buku ini eh, bagaimana secara munculnya syiah dan nama syiah ya Syiah dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah seorang orang Yahudi. Di dalam buku ini dimulai disebutkan ada orang-orang Syiah yang berusaha melepaskan kaitan mereka dengan Abdullah bin Sabah itu. Mereka me mengkritik salah satu sanat yang disebutkan oleh Imam Tabari dan tarikhnya. Tetapi di dalam kitab-kitab Syiah sendiri mereka betul-betul mengakui bahwa pendiri mazhab Syiah itu adalah Abdullah Abdul, uh, apa uh, siapa namanya Abdullah bin Sabah Yahudi ini. Itu diakui dalam banyak kitab ini. Di sini antum bisa baca nanti dalam kitab ini masadirnya disebutkan ya. E, mereka mengikuti salah satu matan dan mengatakan Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif, yaitu kan. agar mereka ingin membersihkan uh, diri mereka daripada Abdullah bin Sabah ini, ingin memutus. Tapi tidak bisa, karena keterangan itu sendiri terdapat dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Penulis kitab sejarah uh, eh, Firak Syiah itu, itu menyebutkan seperti Rijal Kashi dan semuanya itu menyebutkan menyebutkan bahwa apa Abdullah, Abdullah, eh, Abdullah bin Sa'ad yahudi itu adalah memang tokoh Syiah. Jadi nggak bisa orang Syiah sendiri sudah mengakui gitu. Walaupun sebagian mereka mencoba untuk mencari tidak benar. Karena banyak ulama-ulama mereka justru mengatakan Abdullah bin Sabah itulah memang yang pertama sekali membawa ajaran Syiah itu. Nah ini awalnya. Makanya kemiripan ajaran ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi itu banyak sekali. Maka salah satu buku berjudul Badhul Majhud fi musyabatil rafidhah yahud yaitu bagaimana mendeteksi ya dengan sungguh-sungguh kesamaan antara akidah orang Syiah itu dengan akidah Yahudi. Di antaranya yang pertama, isu yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah itu adalah mengatakan setiap nabi itu mempunyai pengganti yang diwasiatkannya. Ini likuli nabi wasiyun. Setiap nabi itu punya pengganti yang sudah diwasiatkan di masa hidupnya begitu. Maka dia katakan wasiat Nabi Musa adalah Zinun katanya. Jadi wasiatnya Nabi Muhammad adalah Ali. Adalah ah, Ali. Begitu. Dan dia ini muncul di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Khalifah Utsman bin Affan. Maka isu ini disebar oleh dia. Digambarkan kepada masyarakat bahwa khalifah-khalifah sebelumnya telah merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sudah didapat wasiat secara resmi secara lisan dari Rasulullah SAW bahwa adalah pengganti Rasulullah SAW. Ini yang isu paling santer biasanya dikatakan oleh mereka. Tapi orang pertama sekali membawa isu ini, setiap nabi memiliki wasi, setiap nabi mengganti yang secara diwasiatkan secara resmi waktu hidupnya, itu adalah Abdullah bin Sabah. Maka akidah ini dicoba dicarikan dalil-dalil oleh Syiah tentang kebenaran ungkapan Abdullah bin Sabah ini, maka diputar-putarlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendukung masalah ini, terutama dengan hadis Ghadir Khum. Sedangkan dalam Ghadir Khum itu tidak pernah Rasulullah mengatakan Ali sebagai khalifah pengganti tidak ada. Hanya mengatakan bahwa Ali adalah yang harus di apa? Uh, dihormati dan dia bagian ahli dan di antara wasiat Rasulullah udzakirkumullah di ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak-hak keluarga itu. Tidak mengatakan bahwa Ali sebagai pengganti. Bahkan Ali sendiri setelah menjadi khalifah pun tidak mengatakan sebetulnya saya yang berhak menjadi khalifah nggak pernah. Saya dalam menambah Rusia nggak. Bahkan dibantah oleh Ali sendiri ketika Abu Taubah bertanya kepada Ali karena tersebar di Kufa. Karena ketika Ali setelah berkuasa, kekuasaan pindah ke Kufa. Ya, nanti kan kita lihat pengkhianat-pengkhianatan Syiah terhadap para Ahlul Bait. Pindah ke Kufa. Di Kufah tersebar berita bahwa Ali itu adalah sebetulnya punya wasiat, tapi wasiat ini disembunyikan. Abu Tauba bertanya tentang hal ini kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kata Ali bin Abi Thalib, tiada yang hal ya khusukumullah uh, rasuluhu bi syai'in duna ma'in dan nas. Apakah kalian memiliki khususan yang yang di luar ada di tangan manusia kata Abu Tauba. ini tidak kecuali yang ada di dalam sarung pedangku ini apa itu dalam sarung pedangmu kata Abu Tauba. dalam sarung pedangku ini adalah yaitu tentang ini al aql wa fiqhul asir yaitu tentang adab-adab dalam peperangan. Pamannya dalam peperangan Rasulullah boleh mewasiatkan tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh perempuan, waktu, uh, eh, bapak uh, orang yang sudah tua bangka kan gitu. Wa fiqhul asir itu tentang tawanan perang, hukum tawanan perang. Kemudian wa alayuk yuqtalu muslim bi kafir, tidak boleh membunuh orang muslim yang kafir. Itu yang ada dalam sarung pedangku ini kata Ali bin Talib. Kalau seandainya dia itu adalah memang wasiat Rasul, pasti dia katakan. Dan tidak akan pernah mengatakan kepada orang-orang Kufa itu ketika saat itu kan juga santer isu Ali itu lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar Kufa itu mengatakan manfadzalali ala Abu Bakar wa Umar fajallatu jaddal muftari. Siapa yang melebihkanku kedudukanku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk orang yang tukang pembohong. Itu Ali sendiri menegaskan seperti itu. Ali sendiri nggak reda dilebihkan di atas Abu Bakar dan Umar. Begitu. Tapi orang Syiah ya itu dasar mereka adalah mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar Utsman begitu nah inilah kesamaan antara kesamaan ciri kesamaan pertama yang diisukan oleh Abdullah bin Sabah itu nah sebetulnya banyak sisi-sisi lain sebetulnya di sini tapi itu ringkas ya siapa pencetus uh, uh, apa namanya membawa benih-benih yang pertama sekali tentang ajaran Syiah Kapan setelah setelah ini? Kapan Syiah itu disebut sebagai kelompok? Karena di masa uh, ah, ah, Utsman itu belum ter, eh, dikenal istilah Syiah. Tetapi orang Syiah sekarang mencoba untuk mengelabui kaum muslimin katanya bahwa kata-kata Syiah itu ada dalam Al-Qur'an, ya. Dan kata-kata Syiah itu ada dalam sunnah dan sudah ada di masa Rasulullah. Itu mereka ingin melegalkan istilahnya, melegalkan apa namanya? Uh, mazhab mereka begitu. Padahal tidak ada sahabat-sahabat dari kalangan ahlul bait itu nggak pernah memiliki madhab e, tersendiri atau memiliki akidah tersendiri nggak pernah sebagaimana diyakini oleh orang Syiah sekarang ini. Kemudian, jadi kapan mereka telah menjadi kelompok? Yaitu setelah peperangan Siffin, peristiwa antara Ali dan Muawiyah, perang Siffin terkenal. Maka yang berada di kelompok Ali disebut Syiatu Ali, yang berada di kelompok Muawiyah disebut Syiatu Syiah. Tapi harus ketahui bahwa perbedaan antara Ali dengan Muawiyah bukan, dalam perkara agama, artinya dalam akidah tidak. Bukan pula Muawiyah menuntut untuk menjadi khalifah dan Ali harus turun dari kekuasaan. Tiga itu yang menjadi permasalahan. Dan ini harus kita luruskan kenapa? Karena banyak orang Syiah mengangkat isunya perbedaan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali itu adalah masalah khilafah. Tidak, Muawiyah tidak pernah meminta agar dia diangkat jadi khalifah dan tidak pernah mengatakan dirinya lebih afdol dari Ali, tidak pernah. Dia mengakui Ali adalah berhak menjadi khalifah dan Ali lebih afdol daripada dia. Ini harus kita jelaskan pertama dulu. Perbedaan antara mereka tidak pernah satupun kata pun dari Ali menuduh mar, mana, mar, mar, apa namanya? menuduh Muawiyah itu pengkhianat, jelek atau fasik atau munafik nggak pernah. Sebaliknya juga tidak ada kata-kata dari Muawiyah pun kata-kata yang tidak sopan kepada Ali nggak pernah. Cuman mereka berbeda dalam istihad. Istihad apa? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Itu uh, Muawiyah termasuk salah satu keluarga Utsman gitu. Ali diangkat menjadi khalifah. Uh, Muawiyah meminta di pembunuh Utsman ditangkap dulu. Kalau pembunuh Utsman sudah dihukum, dia siap membaiat Ali. Karena Syam semuanya buah kekuasaan dia. Muawiyah ini adalah khalifah apa namanya gubernur yang terpercaya mulai dari masa Umar bin Khattab yang memerintah sampai Utsman. Ya, dan juga salah seorang penulis wayu dan juga dia itu adalah yaitu apa namanya misanan Nabi SAW artinya karena kakaknya Ummu Habibah istri Rasulullah SAW begitu. Jadi hampir eh, sahabat-sahabat itu berhubungan keluarga dengan Rasulullah SAW, imam hubungan menantu dan itu bisanan dan seterusnya ya. Nah, jadi Muawiyah ingin dihukum dulu pembunuh Utsman karena dia sebagai uh, keluarga Utsman yang suaranya sebagai yang bisa didengar kan gitu. Dia bisa menuntut darah Utsman itu supaya di di apa namanya? diberikan haknya. Terbunuh khalifah ini. Kemudian Ali punya istihad lain. Menurut Ali, kondisi belum bisa untuk menerapkan hukum kepada orang-orang yang bunuh Utsman. Kenapa? Pertama, mereka itu berasal dari berbagai kabilah. Kemudian mereka itu terpencar di berbagai daerah. Jadi sulit untuk itu. Maka menurut istihad Ali, pertama kita apa dulu kita apa namanya? Kita satukan dulu kekuatan kita. Kita uh, atur dulu masalah keamanan nasional itu istilahnya ya. Sehingga ketenangan sudah ada, baru pelaku kejahatan bisa kita tangkap. Tetapi orang yang pembunuh Utsman banyak menyelinap, menyusup di dalam tentara Ali. Dan mereka juga yang mengancam Ali nanti akan membunuh Ali dan suruh berencana membunuh Ali dan memaksa Ali. Nanti akan kita lihatkan. Nah itu kisahnya sebetulnya. Jadi istihad ini yang berbeda di antara mereka. Maka setelah selesai perperangan, selesai perperangan, itu nggak pernah semua kedua pasukan saling mengambil saudara yang terbunuh dan dikuburkan masing-masing tanpa oh ini pasukan Ali nggak perlu dikubur, ini pasukan Mu'ay nggak. Makanya Ali bin Abi ketika ditanya, ini ikhwanuna bau alaina. Itu saudara-saudara kita yang kita apa menzalim kita. Gitu aja jawab Ali. Nggak pernah mengkafirkan Muawiyah dan seterusnya. Ya, itu perbedaan istihad di antara dua sahabat ini. Nah, setelah perang Siffin tereda, itu terjadi namanya Syiah Ali. Tapi saat itu belum ada mereka itu yang memiliki keyakinan sekarang menyatakan Al-Qur'an tidak asli, mengkafirkan para sahabat, kemudian mengatakan akidah taqiyah, mengatakan akidah raj'ah, mengatakan ah, ya, Mahdi Muntazar selama itu tidak, tidak ada akidah-akidah itu sama sekali nggak ada pada al Bait. Itu adalah terakhir-akhir masa berakhirnya. Kemudian diangkat Ali menjadi khalifah saat Ali menjadi khalifah itu sudah mulai ada yang ekstrim. Ini disebutkan dalam buku ini di kelompok Sabaiyah ini ada yang ekstrim mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Ali adalah Tuhan. Ketika sampai hal itu Ali menghukum mereka dengan cara apa? Membuat lubang dan membakar mereka dalam lubang. Jadi begitu Ali menghukum, artinya Ali keras terhadap pelaku bid'ah. Sehingga dihukum oleh Ali mereka itu dengan api. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Saking marahnya karena dia dikatakan Ali adalah Tuhan. Ketika itu Nabi Abbas menegur Ali bin Abi Thalib itu kurang pantas karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam sabdanya la yu'adu binar ila rabbun Tidaklah pantas mengasap dengan api kecuali itu adalah Allah sendiri gitu. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan kalau menurut setiap saya itu enggak pantas mereka itu dibakar hidup-hidup begitu. Maka Ali membakar mereka karena mereka murtad dan menyatakan Ali adalah Tuhan. Ketika Ali mau menghukum mereka, mereka mengatakan antahu, lah dia maksudnya, engkau lah Tuhan gitu. Nah, saat itu Abdullah bin Sabah ini lari. Lari ke pinggir-pinggir kota eh, apa? daerah Islam dan mempengaruhi kaum muslimin kaum muslimin yang bodoh-bodoh ya di masa Utsman inilah yang menggerakkan orang-orang orang-orang pedalaman untuk datang ke Madinah ketika para sahabat sedang melakukan haji Utsman dikepung di Madinah di sahabat baru dalam keadaan pulang dari haji mereka nggak seorang pun sahabat ya bahkan Ali waktu itu menyuruh Hasan Husain untuk menjaga Utsman para sahabat menyuruh anak-anaknya untuk menjaga Khalifah Rashid Utsman Affan tapi Utsman Affan mengatakan kalau kalian masih menganggap aku ini adalah khalifah kalian, jangan sampai darah satu pun seorang pun di antara kalian tertumpah karena membela aku. Jadi semua nafan tidak mengharapkan mereka eh, eh, eh, tidak mau dibela oleh mereka. Sidahkan kalian pulang ke rumah masing-masing kalau kalian masih menganggap aku ini adalah sebagai khalifah kalian. Makanya Utsman bin Affan tidak mau ada korban gara-gara membelanya, jatuh korban nggak mau. ini kisah sedikit. Ini mulai-mulai munculnya Syiah. Kemudian si Ali masa khalifah Ali bin Abi tadi kita sebutkan bagaimana mereka mulai melenceng, ya. Kemudian mulai menyimpang, terus menyimpang. Syiah setelah khalifah Ali bin Abi Thalib lahirnya Syiah Rafidah. Nah, setelah Abi Abi Thalib meninggal, itu ada Hussein, ada angkatlah anaknya Hasan. Nah, nanti akan kita kisahkan nanti bagaimana kisahnya dengan Hasan, bagaimana kisah dengan Hussein. Nah, kan kita sebutkan di sini nanti sepak terjang Syiah dari masa ke masa itu bagaimana permainan politik mereka dan seterusnya. Nah, kemudian di masa apa namanya Zaid bin Ali itu uh, dia uh, yang sekarang dengan Zaidia itu dia apa namanya uh, dalam menghadapi salah seorang khalifah Muawiyah juga anak Muawiyah kemudian ketika dalam perjalanan dan pasukannya itu dia diuji oleh orang Syiah ini kamu bagaimana pandanganmu terhadap Abu Bakar dan Umar Kata Zaid bin Ali, itu adalah wazirajati. Itu adalah dua sahabat kakekku. Ini Rasulullah SAW. Ya pada menteri yang ya, kedua kakekku itulah istilahnya kita ya kan. Oh kalau begitu mereka berlepas diri dari Zaid bin Ali. Mereka nggak mau ikut dalam pasukan eh, Zaid bin Ali. Makanya di situ disebut oleh Zaid bin Ali rapat tumuni. Kalian telah meninggalkanku atau kalian telah menolakku. Karena Zaid bin Ali, maka oleh itu sampai sekarang Syiah Zaidiyah itu tidak pernah mengkafirkan para sahabat. Tapi mereka menganggap Ali lebih afdol daripada Utsman atau dari Abu Bakar. Tapi tidak pernah mengkafirkan sahabat. Ini bedanya dengan Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah itu mengkafirkan sahabat mengkafirkan khalifah, mengkafirkan Aisyah. Nanti akan kita putar pilihan-pilihan bagaimana kata-kata mereka yang keji kepada para sahabat. Nah itu ringkasnya sejarah mereka. Semakin hari semakin parah mereka. Nanti akan kita buktikan di sini. Baik. pandangan Syiah tentang Al-Quran, Syiah menyatakan Syiah Al-Quran yang ada sekarang itu tidak asli, sudah diroba-roba oleh para sahabat. Makanya salah satu ajaran Syiah yang inti itu adalah yaitu mencela sahabat. Ah, kenapa mereka mengambil sahabat dahulu yang mereka celah, mengkafirkan, menyatakan munafik? Karena menurut Abu Zu'a Ar-Razi, beliau ini adalah seorang tokoh ahlu yang hidup di Kufa waktu itu menyebutkan, "Idza ra'aita ahadan kesuha sahabat Muhammadin Rasulullah SAW, bisa engkau, bila engkau melihat salah seorang mencelah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, Fa'alam annahu zindik. Ketahui bahwa itu adalah zindik. Kenapa dituduh zindik dia? Zindik itu istilah kitanya di zaman zaman dahulu disebut munafik. Kata eh, Abu ar Razi menyebutkan mereka itu adalah yakni Fa'alam annahu zindik wa dhalika anna Rasulullah haqqun al Qur'an haqqun. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah benar, Al-Qur'an itu adalah benar. Wa innama adda ilayna. oh innama ini ada ilaina hadal Quran was sunnah was sunan ashabu Rasulullah SAW. Yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita itu siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Jika sahabat dikatakan munafik, kafir, murtad, berarti Al-Quran ini memiliki indikasi karena disampaikan orang kafir dan murtad memiliki indikasi sudah pernah dirubah-rubah. Jadi tujuan mereka itu makanya Abu Zar mengatakan inna yuridul yibtular Quran wa sunnah. Sebetulnya hakikat keinginan mereka itu ingin membatalkan Al-Quran sunnah. Wa fihim aula. Mencaci mencela mereka adalah lebih utama kata Abu Zura Ar-Razi. Ini hidup di Kufah Abu Zura Ar-Razi Jadi menyaksikan tidak tanduk mereka. Jadi Abu Zura Ar-Razi itu membaca kenapa mereka sahabat dulu yang dicela itu tujuannya ingin apa? Merusak Al-Quran Sunnah. Maka sekarang keyakinan Syiah itu mengatakan Al-Quran itu tidak asli. Sudah diroba-roba. Sekarang ada buku yang ditulis oleh istri Jalaluddin Rahmat. Itu ada 40 masalah itu disebut di situ. Dia memantah anggapan ini. Tidak bu, tidak benar itu buktinya juga orang-orang Syiah juga membaca Al-Quran. Memang mereka membaca Al-Quran yang ada sekarang. Disebut datang kitab mereka sampai datang kitab Al-Quran yang asli yang sekarang berada di tangan Muntazir, Mahdi Muntazir mereka itu. Jadi mereka memang baca sebagaimana keyakinan orang-orang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani meyakini Injil itu kan sudah diroba-roba kan? Tahu mereka itu tapi kadung nggak ada yang lain ini aja dulu. Jadi karena mereka menghafal Quran atau membaca Al-Quran bukan berkeyakin, Al-Quran itu asli sempurna nggak? Di dalam usul, usul kapi yang saya disebutkan usul kapi kita mereka disebutkan bahwa Musafatima itu tidak satupun huruf Al-Quran kita dalamnya katanya. Kalau Musa Fatimah itu sekitar jumlah ayatnya 17 ribu katanya. Dan tidak satu huruf kan ada Al-Quran. Huruf dari Al-Quran sekarang ini dalamnya. Berarti kan beda. Itu keyakinan mereka. Al-Quran itu sudah tidak asli. Jadi, kalau mereka mengatakan buktinya mereka masih membaca Al-Quran sekarang, ya memang masih membaca mereka, ya tapi mereka tidak meyakini Al-Quran itu sebagai Al-Quran yang sempurna. Gitu. Cuma mereka memilih milih isinya mana yang cocok-cocok dengan mazhab mereka begitu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita tidak paham ya kan jadi polemik. Jadi karena tidak paham mana akidah asyiah di dalam mana akur. Bahkan salah seorang mereka itu menulis kitab Fasul Fasul Kitab fi Tahrif Kita Rabil Arbab. Jadi karang sendiri oleh seorang mereka yaitu penjelasan yang jelas keputusan yang jelas tentang adanya perubahan Al-Quran kata mereka. Nah, ini scan-scan buku Syiah dan macam-macam di sini, anak sebetulnya ya banyak data-data yang kita kumpulkan di sini ya. Makanya saya bilang harus ada apa namanya fokus yang mantap biar bisa kelihatan. Gitu. Nah itu sedikit tentang perkembangan Syiah secara sejarah dan akidah ya. Akidah Syiah itu banyak sekali. E, eh, takiyah namanya. Takiyah itu jelas-jelas dikatakan oleh orang Syiah dalam kitabnya itu dalam usul kafi juga disebutkan. Uh, eh, takiyah dini wa dini abai. Mereka katakan takiyah itu adalah agama pun agama nenekku. La dina la, la takiyalah. Tidak ada agama bagi orang tidak bisa bertakiyah. Bahkan mereka mengatakan 99% dari akidah Syiah itu kata mereka adalah itu atakiyah. Nah takiyah ini apa maksudnya Ustaz? Takiyah itu adalah menampilkan hal yang berbeda dengan sebenarnya. Dia di tengah alus sunnah ahlu, ahlu, uh, ahlu, uh, ahlu sunnah pernah nggak memiliki akidah takiyah Ustaz? Karena dalam soal Imran disebutkan, illa anta takuminhum tuqah. Jadi kita boleh me, terpaksa melakukan sebuah tuntutan paksaan dari orang kafir itu kalau kita kan karena takut kan gitu ya. Maka itu kan dipaksa pamannya seperti dilakukan orang kafir Quraisy kepada Ammar bin Yasir, ya kan melaknat Rasulullah SAW, mencela Rasulullah SAW. Itu ketika kita dipaksa oleh orang kafir boleh, tapi takiyah itu tidak boleh sesama orang beri beriman. Bolehnya sama orang mukmin dan orang ka, kafir. Ketika orang mukmin itu dalam ancaman jiwanya. Kalau dia tidak siap untuk menanggung ancaman jiwanya, tetapi kalau dia siap untuk dibunuh secara langsung itu lebih baik. Ya kalau dia tidak tahan, tidak sanggup seperti Amr bin Yasir, beda dengan orang tuanya, ibunya, malah tidak mau kan mencela Rasulullah SAW. Malah dia dibunuh oleh Abu Jahal. Nah, itu diberlaku sama orang kafir. Tapi si A lakukan selama orang mukmin. Artinya kenapa? Karena mereka menganggap kita ini orang kafir. Nanti akan kita sebutkan banyak perkataan ulama saya mengkafirkan al-sunnah itu sendiri. Jadi kalau ada pula tokoh-tokoh sekarang mengatakan, kata jangan saling mengkafirkan, kita harus oh apa namanya? Ya, siapa yang mengkafirkan? A yang mengkafirkan kita, bukan kita mengkafirkan mereka. Jangankan kita sahabat yang mulia Abu Bakar, dan Umar, Utsman ini dikafirkan, siapa kita ini ada apanya? Para sahabat ini dikafirkan, Aisyah dikafirkan, Hafsah dikafirkan. Oh, kita ini ada siapa kata mereka? Bahkan kita ini menurut mereka lebih keji daripada najis. Dalam kitab Syiah dikatakan, kita ini mereka itu diciptakan dari tanah Karbala. Saya juga punya, anak punya tulisan dengan bagaimana pandang Syiah tentang Karbala pernah dibuat salah satu majalah. Kata mereka, mereka diciptakan dari tanah Karbala, tanah yang paling mulia. Antum tahu nggak akidah Syiah tentang Karbala itu? Karbala itu lebih suci daripada kota Mekah menurut mereka. Ya, dalam kitab-kitab mereka disebutkan begitu. Nah, kalau kita diciptakan dari tanah yang keji, maka disebutkan salah satu kitab mereka mengatakan, semua kebaikan yang ada pada orang alus sunnah itu karena terindikasi apa namanya terinfeksi ada pengaruh tanah Syiah kata mereka. Semua keburukan yang ada pada Syiah itu terpengaruh karena tanah ahli sunnah. Coba yang Semua kebaikan yang ada pada Al-Sunnah itu sebetulnya ada karena terpengaruh dengan tanahnya orang Syiah. Gitu. Semua keburukan yang ada pada orang Syiah itu ada akibat dari pengaruh tanahnya, pengaruh dengan tanah orang Sunnah. Sampai mereka menilai kita seperti itu. Nanti kita sebutkan bagaimana mereka melaknat Aisyah, melaknat Abu. Lihat saja nanti oleh antum. Ini mukadimah saja, saya sebutkan sedikit ringkasan akidah mereka. Ada namanya mereka itu saking dendamnya terhadap sunnah itu ada namanya akidah raja'ah. Ini akidah tidak ada di dunia ini yakini oleh orang kecuali syiah. Tidak ada satupun agama yang yakin akidah raja'ah kecuali halnya syiah. Apa itu akidah raja'ah? Akidah raja'ah itu mereka meyakini nanti sebelum hari kiamat setelah keluar Mahdi, Mahdi Montazor yang kata mereka sekarang sembunyi di di salah sebuah di, di Irak itu ya di eh, Harura itu di apa Samura ya di gua Samura itu. Setelah itu Al-Quran Fatimah akan keluar. Kemudian katanya Mahdi ini akan menghidupkan imam-imam Syiah. Ali, Hasan, Hussein, para imam mereka yang 12 hidup kembali. Kemudian hidupkanlah lawan-lawan mereka. Abu Bakar, Ormar, Osman, dan seterusnya. Al-Sunnah semuanya. Lalu disiksa Coba lihat kebencian luar biasa. Jadi Mahdi yang muncul itu kata mereka adalah akan menumpahkan, membumi hanguskan semua orang sunnah. Ini Mahdi siapa? Gue kayak gini. Atau kalau baca hadis-hadis tentang Dajjal, inilah Mahdinya. Memang Mahdinya maksudnya Dajjal. Katanya nanti, tapi akidah dibangkitnya. Imam-imam mereka, dibangkit musuh-musuh mereka. Dari Abu Bakar yang merampas hak khalifah kata mereka. Urma, Umar, Osman, ah, Aisyah itu akan di, dicambuk ya karena dituduh berzina semacamnya kata mereka dijilid ya kemudian Hafsah sursnya itu kata mereka dibangkit ini akidah nggak ada diyakini oleh orang di dunia kecuali Syiah adanya orang berbangkit sebelum hari kiamat itu menunjukkan betapa dengkinya mereka membuat sebuah ajaran yaitu <laughs> ajaran khurafat ini imam-imam mereka setelah keluar Mahdi akan hidup kembali, kemudian akan dibangkit pula musuh-musuh mereka. Maka sebelum hari kiamat, mereka akan dikisos, akan dibunuh, dan seterusnya. Beda dengan Mahdi yang disebutkan oleh hadiah Rasulullah surah SAW, justru mendawa, membawa kedamaian, ketenteraman di muka bumi. Tapi Mahdi ini tidak adalah bemis, kejam, haus darah. Ini gambarnya Mahdi orang Syiah. Uh, sebetulnya banyak buku-buku di sini yang uh, eh, anak scan sebetulnya ya uh, tentang buku-buku Syiah ini. Insyaallah nanti akan kita perlihatkan di sini. Baik, itu hanya sekilas-sekilas betapa banyaknya akidah-akidah Syiah yang sangat membahayakan yang jauh dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Sebetulnya banyak akidah-akidah mereka, tadi sudah kita sebutkan tentang akidah mereka terhadap para sahabat, dalam usul kafi itu menurut mereka yang tidak kafir itu ada sekitar empat sahabat saja. Mikdad, Abu Zar al-Ghifari, atau Salman Farisi, ada satu lagi orang saya siapa itu. Bahkan juga tidak dimasukkan Ahlul Bait. Nanti kan kita buktikan bahwa mereka hakikatnya bukan mencintai Ahlul Bait. Mereka itulah pembunuh Ahlul Bait. Nanti akan kita sebutkan nanti. Itu dari kitab-kitab Syiah sendiri mengakui. Nah, itu tentang akidah kepada para sahabat tadi sudah kita sebutkan sedikit bahwa mereka mengkafirkan para sahabat. Pandang Syiah terhadap Ahlul Bait ya, si ahlul bait mereka pertama mereka di satu sisi mereka justru me, tidak menganggap ahlul bait itu hanyalah keturunan Ali, kemudian keturunan uh, Husain terus ke bawah. Sedangkan ahlul bait itu bukan begitu. Ini sudah kita bahas dulu dalam satu kajian tabligh akbar juga ya tentang akidah al-sunnah jamaah tentang ahlul bait dan bedanya ahlul bait dalam pandangan al-sunnah dan pandangan syiah Hmm, barangkali sudah kita bahas ya, tidak mungkin kita bahas dengan kesempatan yang sangat singkat dan sempit ini sebetulnya. Ya bagi yang ingin makalah itu insya Allah ada juga di web anazikro.com itu tentang baik Karbala, tentang Alul Bait ada di sana. Ya, bahwa Alul Bait menurut Al Sunnah itu adalah semua keturunan Bani Hashim yang beriman dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya keturunan Ali, bukan hanya keturunan Hussein. Kalau Syiah tidak, Alul Bait menurut mereka dari keturunannya keturunan Hussein terus ke bawah. Padahal anak Ali itu bukan hanya Hussein, ada uh, Ja'far, ya, Anaknya juga ada bernama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian anak yang yang terkenal itu ada lagi Hasan, saudara kakak dari Husain. Itu banyak punya keturunan juga. Yang nama-nama juga nama-nama para sahabat. Nah, kemudian dari saudara Ali pun yang beriman juga banyak. Ya, Ja'far, Uqail. Kemudian dari paman anak dari paman-paman Nabi pun banyak beriman. Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas. Itu semua Ahlul Bait. Nah, ini bentuk-bentuk penyimpangan mereka terhadap Ahlul Bait. Kemudian pengkafiran Syiah terhadap Sunni nanti akan kita sebutkan. Tadi sudah kita sebutkan sedikit bahwa mereka memandang kita ini lebih keji daripada najis. Nanti akan kita sebutkan mereka mengatakan bahwa seluruh masjid al sunnah itu adalah masjid dirar yang wajib dihancurkan. Nanti akan ada perkataan-perkataan ulamanya yang sekarang. Ya. Akidah Syiah Imam 12, jadi orang tidak percaya dengan Imam 12 itu bukan mukmin kata mereka. Bukan mukmin. Nah, itu ringkasan tentang akidah Syiah. Sekarang kita pindah ke topik yang baru itu tentang sepak terjang Syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pertama, ini yang makalah yang anda tulis, ya. Pertama pekafiran Syiah terhadap ahlu sunnah. Berbagai sikap pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Syiah terhadap Ahlussunnah dilatar di ya. dilatar belakangi oleh ideologi yang sangat ekstrim dalam pengkafiran. Maka setiap orang yang di luar Syiah atau tidak mempercayai imam-imam mereka adalah kafir. Ya, berikut ini kita sebutkan beberapa cuplikan ungkapan ulama-ulama Syiah tentang pengkafiran Ahlus Sunnah. Berkata Al-Kashani, Al-Kashani dalam kitabnya uh, Minhajun Najah itu dia sebutkan bahwa siapa yang mengingkari keimanan salah seorang imam hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian. Ya. Hukumnya sama mengingkari kenabian salah seorang nabi. Kalau orang mengingkari salah seorang nabi apa hukumnya? Hah? Kafir murtad. Barang siapa kata menurut si A yang mengangkari satu satu dari imam yang mereka 12 itu adalah apa? Sama dengan orang mengingkari kenabian. Salah seorang kenabian. Baik. Berkata pula Al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar halaman ah, jilid 23 halaman 390 ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan Amirul Mukminin dan anak-anaknya. Maksudnya tidak percaya dengan Imam 2 12 ya. Dan meninggikan atas mereka selain mereka. Jadi kalau ada yang menganggap ada yang lebih mulia daripada keluar alul bait yang mereka anggap dua Imam 12 ini, itu adalah kafir dan apa kata mereka? Syi, syirik. Lihat dari awal, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan Amirul Mukminin dan anak-anaknya dan meninggikan atas mereka selain mereka. Hal itu menunjukkan mereka kekal di dalam neraka. Di orang yang mengingkari imam-imam yang 12 itu kan menurut mereka itu kekal dan mereka kafir musyrik. Baik. Berkata pula uh, Abbas Al-Qummi Kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas setiap orang yang bukan syiah. Ya, dia katakan kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas setiap orang yang bukan syiah. Ini dalam Tankehul Maqal jilid 1 halaman 208. Baik. Mereka meyakini bahwa al-Sunnah lebih keji daripada seekor anjing dan lebih hina daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Berikut kita sebutkan ungkapan para ulama Syiah tentang hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Salah seorang ulama Syiah, Nikmatullah Al-Jazairi, menjelaskan perbedaan antara Syiah dan Sunnah. Ini salah Imam Syiah juga. Dalam salah satu kitabnya ini, kita tidak berkumpul bersama mereka di atas Tuhan yang sama. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi menurut perbedaan antara sunni dan syiah apa katanya? Pertama, kita tidak berkumpul di atas Tuhan yang sama. Kita beda Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Ya, tidak nabi yang sama. Nabi kita nggak sama. Kata mereka dengan ini perkataan Syiah. Perbedaan antara sunni dan Syiah kata mereka. Kemudian tidak pula imam yang sama. Karena mereka ahlu sunnah berpendapat sesungguhnya Tuhan mereka yang nabinya Muhammad khalifahnya adalah Abu Bakar dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Nah, bahkan katakanlah oleh kalian, Tuhan yang khalifahnya, nabinya adalah Abu Bakar. Apa kata mereka? Bukanlah Tuhan kami. Dan Nabi itu bukanlah Nabi kami. Jadi kalau orang mengatakan perbedaan antara Syiah dan Sunni itu hanyalah masalah furu, masalah ibadah, masalah muamalah, itu orang tidak mengerti Syiah dan tidak mengerti Sunnah. Yang masalahnya sekarang tokoh-tokoh Islam ini adalah nggak ngerti apa itu akidah Syiah ngomong tentang Syiah. Yang lebih parah lagi nggak jelas itu akidah Sunnah. Sehingga akidah Syiah nggak akidah sun Sunnah. Ini lebih parah lagi gitu. Nah ini sekarang yang membuat pernyataan yang abu-abu ini membuat masyarakat bingung di sebagian tokoh-tokoh ya di dalam kitabnya Anwar An-Nu'mani ya yang tadi apa namanya Al-Jazairi tadi ya jilid 2 halaman 279 Taib penghalalan syiah terhadap darah al-sunnah ini tersebut kemudian Penghargaan Syiah terhadap pembunuhan Umar bin Khattab. Jadi mereka menghargai Abu Lu al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab itu dihargai sebagai pahlawan oleh orang Syiah. Loh, coba antum bayangkan, dianggap sebagai pahlawan. Kalau sekarang Indonesia ribut juga ya dengan nama siapa itu Usman siapa. <laughs> Jadi orang Syiah itu memberikan penghargaan kepada Abu Lulu Al Majusi yang telah berhasil membunuh siapa? Berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab anhu. Syiah sangat mengagungkan Abu Lulu Al-Majusi, pembunuhan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Hal ini dibuktikan bagaimana Syiah Rafidah mengagungkan kuburannya dan mengapresiasi buatan biadab tersebut. Hal ini dibuktikan bagaimana Syiah Rafidah mengagungkan kuburannya dan mengapresiasi pembuatan biadab tersebut sebagai kepahlawanan yang berani. Bahkan mereka melakukan ritual tertentu di kubur Abu Lulu Al-Majusi dan sebagian mereka berdoa dengan doa memohon kepada Allah agar Allah membangkitkannya bersama Abu Lulu Al-Majusi di akhir kelak. Silakan saksikan gambar dan video berikut ini yang menggambarkan kuburan Al-Majusi yang begitu indah dan seruan doa meminta agar dibangkitkan kelak bersama Abu Lulu Al-Majusi. Ini tadi si amalkan darah al-sunnah ya. Uh, Nah, ini kubur Alulu Al-Majusi. Tuh lihat, megah. Di sini juga ada kubur Alulu Al-Majusi nantinya. Ini kubur Alulu, Abu Lulu Al-Majusi. Ini kuburan Abu Lulu Al-Majusi. Indah kan? Tapi ini tahu nggak tulisan di sini nih? Tulisan di sini isinya apa ini? Ini adalah Allahumma al-an ajibta waqtawud ya ini tiga orang sahabat nih. Laknat, Jibtu adalah Abu Bakar, Tawud adalah Umar, kemudian Su'al apa nih? Yang jelas tulisnya itu adalah Utsman. Itu doa di, di kuburan Abu Lu'lu'is di sini. Nah, ini bentuk-bentuk acara mereka di Abu Lu Al-Majusi. Ya, sayang ini kurang besar ya. Nah, ini kuburan Abu Lu Al-Majusi. Megah. Ya, Mungkin lebih indah daripada rumah gubernur. Hah? Istana. Nah, itu tentang itu bukan filmnya itu ini yang nih videonya nih. Ini Syiah menghalalkan darah ahlu sunnah. Nggak ada yang ini ya, bisa didengarkan ya. Ada nggak apa ikhwan? Untuk sambungan biar didengar suaranya. Kami umumkan akidah kami yaitu jika kita masih dianggap beriman dengan Allah Al-Quran Karim, maka berhendaklah orang-orang Wahabi, Sunni yang kafir, teroris, memusuhi al buas, ya, buas, maka wajib dibunuh. Dan siapa saja yang mendukung mereka, baik ulama atau orang biasa, maka wajib untuk dibunuh. Barang siapa yang dapat tidak wajib membunuh mereka, dan pendukungnya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang membuat masjid untuk menimbulkan kemudaratan dan kekufuran dan pepecahan belahan antara kaum mukminin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Saudaraku kata mereka, ini orang Syiah ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa masjid Dirar adalah seluruh masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi, Sunni, teroris dan kafir yang kafir, pembangkang dan puas, maka masjid-masjid yang dijadikan tempat kegiatan mereka tersebut wajib untuk dihancurkan, dirobohkan dan dibakar jika kita mengaku muslim. Maka masjid orang Wahabi tidak boleh berlangsung lama jika kita mau merealisasikan ayat tentang masjid dirar. Tak anak baca kepada antum. Ini rekamannya bisa antum ambil juga di di YouTube ini ada rekamnya. Baik. Syiah mencela melaknat para sahabat. Ini videonya. Melaknat. Ya Allah, laknatlah 10 sahabat yang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Hmm. Abu Bakar غريبة هم اللي خلوها طب وده زمان ده هم الموضوع عمر في الجنة ده في رسول الله عمر في الجنة وخليل سيده في الجنة ده ينفع ينفع خالص silakan antum baca Ustaz, Ustaz, Ustaz, antum ketahui tidak ada agama yang menjadikan laknat sebagai ibadah kecuali orang Syiah. Mereka melaknat itu berpahala beribu-ribu kali lipat dan keyakinan mereka. Maka mereka itu kalau ingin menguji orang Syiah itu, kalau dia bertakiyah, tolong kamu ucapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Patah lidahnya nggak bisa. Karena orang-orang Syiah itu biasanya bertakiyah, berpura-pura. Maka langsung saja bagaimana pendapat tentang Abu Bakar, mukmin atau kafir? Lalu kalau dia katakan dia takiyah punya mukmin. Baik. Bagaimana orang yang mengatakan dia kafir-kafir enggak? Bagaimana hukum orang mengkafirkan Abu Bakar? Apa hukumnya menurut kamu? Ah, itu pasti dia bingung itu. Ya. Kalau dia melangkah yang kedua tadi, dia katakan mukmin pemainnya dia jawab kan? Terkia dia kan? Jawab benar dia mukmin. Tapi apa hukum orang melaknat mengkafirkan Abu Bakar? Yang Rasul mengatakan itu adalah sahabatnya di surga dan beliau dijamin masuk surga, bagaimana pendapat? Apa hukum orang seperti itu? Jadi karena sebagian kaum muslimin bodoh dengan akidah Syiah ini, ya, tidak mengerti bagaimana bahaya Syiah itu, sehingga kadang-kadang itu ditipu oleh orang Syiah itu. Nanti akan kita lihatkan, ini sedikit ya, cuplikan bagaimana ini nih Syiah mengagungkan kubur Abdul Majusi. Ya. Ini Syiah mencela Ummul Mukminin Asyara Anha. Ini kita putar yang pertama di sini. استشحات يلعن عائشة ملعن عائشة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الذي مات صلى الله عليه وسلم وبين سماوات Ini yang kedua. Kenapa Aisyah namakan Humaira? Karena dia hasilnya himar katanya. Himar itu kan keledai. Istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Coba antum bayangkan. Siapa yang reda ibundanya dikafirkan dilaknat? Allah sebutkan wa azwajuhu ummahatuhum kata Allah surah Al-Ahzab. Istri-istri Nabi adalah ummahat kita, ibu kita. Bagaimana besarnya haknya istri Rasulullah atas kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ummahatu. Wa azwajuhu ummahatu. Didudukan sebagai orang tua kita. Ini orang mengkafirkan melaknat. Gimana siapa yang reda seperti ini? Pantaskah dia masih mengatakan sesuai orang beriman? Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Aisyah kata Rasulullah SAW. Wa minna rijal abuha. Di karang laki-laki kita sahabat yang bertanya itu adalah ayahnya. Gimana menurut antum hal seperti ini? Oh masihkah ada orang mengatakan oh ini perbedaan uh, apa namanya masalah muamalah saja, timpan untuk ibadah saja. Tidak sampai di situ. Kalau antum tahu, nanti akan anak lihat kepada antum bagaimana yang lebih tragis dan lebih sadis lagi. Ini lagi yang lain melaknat Aisyah. Ini menurut Aisyah berzina. Aisyah kafir kan Coba bayangkan, itu baru segelintir. Ini Abu Musa Fatimah yang tadi kita sebutkan kan? Ini. Mengatakan Al-Quran itu tidak asli. mereka meyakini Al-Quran masih turun sampai saat ini. Ini meyakini Al-Quran telah berubah. itu bukan cerita-cerita kita. Ulama-ulama sejak dahulu sampai sekarang itu dalam ceramah-ceramah mengakui hal seperti itu. Ini kejahatan Syiah di Mekah. Nanti akan kita kupas sebetulnya ya. Jadi Syiah itu ya pada tahun 1986 satu kloter jamaah hajinya yaitu memasukkan ke dalam tas masing-masing mereka saat, uh, eh, apa namanya menyembunyikan menyeludupkan bahan peledak ke Mekah. Setelah dikumpulkan sekitar 51 kg. Nanti akan kita bahas ini. Insya Allah kita bahas pada uh, apa namanya uh, eh, majelis berikutnya. Ini banyak ya. Ini nanti kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dulu materi kita. Nanti kita coba uh, apa namanya sebutkan nanti uh, putarkan nanti film-filmnya ini. Setelah banyak di sini film-film dokumentasi ya. Uh, yang bisa kita tampilkan nanti insya Allah. tadi kita bicara sama peragaan syiah terhadap apa? Uh, pembunuh Umar bin Khattab. Yang keempat, andil penjatuh syiah dalam pembunuhan Utsman tahun 350 Hijriah atau 656 Hijri eh, Masehi. Apa andil Syiah dalam terbunuhnya Khalifah Utsman Affan radhiyallahu anhu? Peran pencetus Syiah Abdullah bin Sabah dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan di antara doktrin Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa setiap nabi memiliki al-wasi, pengganti yang diwasiatkan langsung. Wasi Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagai zin, sebagaimana Zinnun adalah wasiatnya Musa, wasinya Musa. Semua khalifah yang menjabat setelah Rasulullah telah merampas hak Ali. Maka demi membela kebenaran menupas kezaliman perlu diadakan gerakan reformasi untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa. Mulailah Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang bodoh di pinggiran kota-kota Islam terutama ya e, masyarakat Kufah yang pada akhirnya terbunuhlah Khalifah Utsman Affan dengan sebab makar dan fitnah yang disebar oleh pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian doktrin tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh Syiah bahwa kekuasaan ya yang tidak dipimpin oleh imam-imam Syiah adalah kekuasaan tauhid. Maka oleh sebab itu Syiah melakukan reformasi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam dalam menghancurkannya. Di antara e, penjelasan tokoh Syiah tentang keterlibatan orang Syiah dalam pembunuhan Khalifah Abu Affan, seperti yang diukirkan oleh pengarang kitab Man Qatal Husain, siapa pembunuh Husain, yaitu halaman 18 sampai 21. Di antara riwayat yang disebutkan adalah ketika Ali sudah hampir menang dalam peperangan Siffin, mereka mempengaruhi Ali agar menghentikan peperangan dan menuntut untuk kembalikan Ashtar sebagai pemimpin perang ya pemimpin pasukan jika tidak mereka akan mengancam Ali dengan ungkapannya jadi gini saat Muawiyah perang Siffin eh, perang, perang Siffin dengan Ali bin Abi Anhu itu Ali sebetulnya sudah mau menang tetapi orang-orang Syiah ini kelihatan Ali kalau berkuasa pasti pembunuh Utsman ter apa tertang tangkap akan dikisos ini yang kelompok yang ini ini membuat sebuah kesepakatan jangan biarkan ini ini membahayakan para orang-orang yang ikut mendemonstrasi Utsman Affan. Akhirnya mereka menuntut kepada Ali, "I kami tidak melihat kekuasaanmu kecuali hanya menumpahkan darah. Sekarang kamu kembalikan Astar Eta itu salah seorang uh, pimpin pasukan ya dari Ali yang dipecat dari Ali Anhu. Lalu ini menunjuk di, mereka dituntut ini untuk mengangkat Astar kembali. Kalau tidak, kami akan bunuh kamu dengan pedang kami dengan memang telah membunuh Utsman. Jadi di sini coba lihat, mengancam Ali dan mereka mengaku adalah pembunuh Utsman. Jadi kenapa mereka tidak mau Ali menjadi sempurna menang? Karena mereka takut jiwa mereka. Nanti kalau Ali menang, tentu de, apa kekuasaan akan menjadi aman, ya kan? Pemerintah akan menjadi aman, hilang kekacauan. Tentu dari situ Ali sudah mulai apa? Menerapkan hukum terhadap orang-orang yang berbuat keonaran. Maka di sini nanti lihat ini ungkapan ini. Latur Salam ila ashtar Walayakian Naka. Au lanaqtulannaka bi asyafina kama qatalna Utsman. Dia katakan kepada Ali, dia ancam Ali ini. Kirimlah utusan kepada Ashtar agar ia datang kepadamu atau kami akan membunuhmu dengan pedang kami sebagaimana kami telah membunuh Utsman. Jadi siapa pembunuh Utsman itu memang orang Syiah. Yang membunuh Ali pun nanti yang mengorbankan Ali dan keturunan-keturunan coba lihat nanti. Juga mereka-mereka. Biar antum tahu ya apa fakta sejarah sebenarnya. Kemudian kisah ini dinukilkan dari kitab Ala Khutal Husain, ini karangan ulama Syiah, Ala Khutal Husain halaman 34 sampai 35 yang ditulis oleh salah seorang tokoh Syiah yang namanya Dr. Ahmad An-Nafis. Hah? Dr. Ahmad An-Nafis. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa data-data yang kita sebutkan ini bukan dari apa? Data Ahlussunnah, tapi data dari orang Syiah. Biar kita tidak itu itu kedustaan orang-orang alusuna pada syiah enggak kita ambil dari kitab mereka sendiri nah baik yang kelima pengkhianatan syiah terhadap Ali bin Abi Thalib bagaimana pengkhianatan syiah terhadap Ali bin Thalib itu pengkhianatan syiah terhadap Ali bin Thalib bisa dibaca dalam referensi syiah sendiri seperti kitab Nahjul Balaghah ini kitab yang masyhur di dalam karangan Syiah itu Nahjul Balaghah jilid 1 halaman 70 dan halaman 187 sampai 189 Semuanya yang dinukilkan oleh pengarang kitab Mangkatal Husain, siapa pembunuh Husain? Dalam kitab Najul Balago, jilid 1 halaman 187 sampai 189 dikisahkan tentang pembangkangan mereka terhadap perintah Ali radhiyallahu anhu ya sampai Ali radhiyallahu mengatakan kepada mereka demi Allah aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku seperti menukar dinar dengan dirham maka ia mengambil dariku sepuluh orang dari kalian dan memberi satu orang dari antara dari mereka. Dia saking begitu kecewanya Ali terhadap pasukannya dia, katanya melihat betapa pasukan Muawiyah itu solid membantu Muawiyah kan begitu. Maka dia katakan, saya itu bercerita bagaimana kalau seandainya Muawiyah itu saya mau menukar seperti menukar kalian ini, menukar kalian ini sebagaimana menukar emas dengan perak. Maksudnya apa? Saya tukar kali ini dengan pasukan Muawiyah, satu orang masuk ke Muawiyah, sepuluh di antara kalian. Itu berarti mereka tidak punya nilai di mata Ali dan Andu. Mereka adalah pengkhianat masalahnya. Makanya Ali katakan, satu orang saja ingin saya diri pasukan Muawiyah itu, sepuluh saya berikan kalian. Nah. Kemudian Kemudian kata Ali setelah itu, ya, wahai masyarakat Kufa, Aku diuji dengan kalian dalam tiga hal. Ini kata-kata Ali kepada mereka. Aku diuji dengan kalian tiga hal dan dua perkara. Pertama, yang tiga hal itu tuli tapi memiliki pendengaran. Dibilang kalian ini tuli tapi memiliki pendengar. Jadi di kata-kata Ali itu nggak didengar oleh mereka. Bisu tapi bisa berbicara. Jadi ketika diminta kesepakatan pendapat mereka, mereka diam. Tapi mereka kalau membuat makar bicara. Buta tapi melihat, ya tidak ada jujur dalam pertemanan. Jadi dikatakan oleh kalian ini nggak jujur dalam pertemanan. Dan tidak ada yang setia dalam menghadapi bahaya. Ketika Ali dalam bahaya, mereka tidak ikut membantu Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini kata-kata Ali terhadap orang Syiah itu sendiri. Ya. Celakalah kedua tangan dari satu, eh, ada, apa namanya? Celakalah kedua tangan kalian kata Ali kepada mereka. Karena itu mirip seperti saya itu bagaikan orang terhadap kalian itu menggabala onta kata Ali. Ini saya ini dalam mengatur kalian bagaikan seorang pengembala onta. Bagaimana? Setiap aku mengumpulkan dari satu arah, dari satu sisi, mencer lagi di sisi yang lain. Itu gambaran bagaimana pembangkangan mereka terhadap Ali radhiallahu anhu. Ini dalam kitab Nahjul Balaghah sendiri disebutkan. Bukan cita Al-Sunnah menceritakan. Kitab mereka menceritakan bagaimana mereka terhadap Ali itu. Ya, maka Ali mengumpamakan diri itu bagaikan orang menggembala anak-anak onta gitu ya di sini sudah dikumpulkan, di sini men sana mencar lagi, dikumpulkan di sini sana mencar lagi, <laughs> gitulah. Susah mengatur kalian itu, kata Ali Nah itu tentang Ali. Umar, Utsman, Ali. Sekarang bagaimana dengan Hussein? Eh, Hasan. Ya, Hasan. Penyiksaan Syiah terhadap Hasan bin Ali yang wafat pada tahun 49 Hijriah. Dikisahkan bahwa Hussein tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah, beliau berpidato, beliau pidato di hadapan kaum Syiah Hasan ini. Dalam pidatonya tergambar kekhawatirannya terhadap pengkhianatan kaum Syiah. Karena dia melihat bagaimana orang Syiah terhadap ayahnya. Nah, maka Hasan ingin memastikan kesetiaan mereka. Akan tetapi mereka diam dan tidak menanggapi sama sekali pidato Hasan tersebut. Saat itu sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, menurut anda apa yang diinginkan oleh Hasan ini? Ini oleh orang ini maksudnya gitu ya. Jawab sebagai mereka, menurut kami dia akan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan pemerintahan kepadanya, kepada Muawiyah. Demi Allah, ya, ia telah kafir. Kata orang Syiah yang ada dalam pasukan Husain ini, eh, pasukan Hasan ini. Demi Allah dia telah kafir. Kemudian mereka merobohkan tenda Hasan dan mengambil barang-barang bawaan Hasan tersebut sampai tikar solatnya yang didukinya dan jubah yang ada di pundaknya sehingga Hasan duduk sambil memegang pedangnya dalam keadaan bahunya terbuka ini dalam kitab mereka ya, bukan di kata al sunnah ini menceritakan hal ini. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Hasan ya menunggangi kudanya. Seseorang dari Bani Asad menarik kakang kudanya, itu kalau kita apa namanya itu? Kekang kudanya di depannya. Nah, menarik kakang kudanya, seraya mengucapkan, ya, Allahu Akbar. Hasan ayahmu telah musyrik. Kemudian engkau juga musyrik. Di, dia katakan, ayahmu telah musyrik, berarti Ali radhiyallahu anhu jadi kamu juga musyrik katanya. Lalu orang tersebut membacok paha Hasan sehingga paha pahanya robek lalu dagingnya menjulai. Coba bayangkan. Jadi mereka itu kan bukan mencinta alul bait. Dibacok paha, paha Hasan oleh mereka. Dagingnya menjulai, kemudian di setelah itu Hasan dibawa dengan tandu ke kota Madia, Madain. Ini disebutkan ala al Husain yang tadi kita sebutkan pengarangnya ala al Husain. Itu dalam bukan dalam kitab sunnah ini dalam kitab Syiah menyebutkan hal itu. Ya, Menurut salah satu tokoh Syiah Idris Al-Husaini telah menjemput kisah yang di atas bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang sholat. Ini disebutkan dalam kitab Lakot uh, eh, Al-Husain. Jadi bukan satu kali mereka membaca Hasan itu, ya, tetapi dua kali mereka membaca Hasan itu. Menurut salah satu tokoh Syiah, ini uh, ini juga diakui oleh tokoh Syiah yang lain yaitu Muhsin Al-Amili ya disebutkan oleh dia Lalu Hasan dibaiat, diberi janji, kemudian dikhianati dalam seseorang dari penduduk Irak menyerangnya dan membacok dengan badik di bagian rusuknya. Ini riwayat lain menyebutkan. Jadi disitakan oleh dia, Hasan dibayat, dibawa ke Kufa, kemudian dikhianati, ya, dijanji-janjikan, kemudian dikhianati, kemudian salah satu Kufa membacoknya. Nah, silakan baca kisah pengkhianatan Syiah terhadap Hasan dalam kitab al Khutal Husain, yaitu halaman 38 sampai 40. Karya salah seorang tokoh Syiah, Dr. Ahmad An-Nafis. Ya. Sebenarnya dinukilkan pula oleh dalam kitab Man Katal Husain halaman 21 sampai halaman 25. Nah, sekarang bagaimana dengan Husain? Tadi Hasan saudaranya disiksa ya kan? Kalau Husain, mana ceritanya mereka? Pengkhianatan Syiah terhadap Husain bin Ali wafat tahun 61 Hijriah. Ternyata sihat terhadap Ahlul Bait tidak berhenti pada Ali dan Hasan saja, akan tetapi berlanjut pada tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lainnya setelah mereka berdua di uh, setelah mereka berdua di antaranya Husain. Muslim bin Uqail dan uh, di antaranya Husain dan Muslim bin Uqail dan generasi-generasi berikutnya. Secara khusus terhadap penguasa Bani Abbasiyah. Sedangkan Bani Abbasiyah adalah termasuk golongan Ahlul Bait karena mereka keturunan Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalkan Hasan, eh, setelah meninggalnya Hasan, penduduk Kufa berusaha mempengaruhi saudaranya Hussein. Ribuan surat me mereka kirim kepada Hussein. Jadi mereka kirim surat kepada Hussein untuk datang ke Kufa menggantikan saudaranya Hasan yang telah meninggal. Isi surat itu apa? Yang isinya yaitu menjanjikan pembelaan dan ketaatan kepada Hussein. Di antara bunyi surat mereka kepada Hussein, ya sebenarnya disebutkan oleh kita kitab referensi Syiah, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim ila Husain bin Ali alaihi salam min syi'atihi min mu'mini minal mu'minin muslimin. Wa fi labdin min syi'ati abihi amirul mu'minin. Amma Fa hayya hala fa inna an-nas yantazirunaka. la ra'ya lahum ghaira. Wa fi labdin la imama lahum ghaira. Ha? Fa ajal ajal summa ajal ajal. Jadi kata mereka Bismillahirrahmanirrahim kepada Husain ya anak Ali alaihissalam dari syiahnya kamu eh, kaum mukminin muslimin maksudnya orang kufah ini dia sebutkan min syiati abihi dalam riwayat dari syiah abinya segeralah kamu sesungguhnya manusia sedang menunggumu mereka tidak punya pilihan selain engkau dalam riwayat lain disebutkan tidak punya imam selain engkau itu janji mereka cepat disebutkan al ajal al ajal summal ajal fal ajal jadi cepat-cepat kamu datang ke Kufa. Tapi apa kenyataan setelah uh, Husain datang ke Kufa? Kemudian, ya, ini disebutkan dalam Tarikh Al-Yaqubi, karang Syiah juga, Irsyad, karangan Al-Mufid, juga orang kita orang Syiah. Ini banyak disebutkan kita kitab Syiah di sini tentang sejarah ini. Disebutkan dalam kita kitab Syiah bahwa salah seorang saudara Hussein, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, karena dengan sebutan Ibnu memberikan nasihat kepada Hussein agar ia tidak percaya dengan isi orang surat orang-orang kufar tersebut. Ali kan punya anak namanya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Yang kenal dengan Muhammad Hanafiyah. Ini menasihatkan saudaranya Husain. Kata ayah, tidak usah ke sana. Engkau sudah tahu bagaimana perlakuan mereka terhadap ayah dan saudaramu. Ini nasihat dari saudaranya sendiri. Jadi uh, siapa namanya Muhammad Hanafi ini tidak setuju saudara ke sana dia tahu bagaimana pengkhianatan orang Syiah terhadap ayah dan saudaranya. Nah, kemudian ya apa kata Muhammad Hanafi? Ya akhi, inna ahlaku faqad arafta ini radrahum bi abika wa akhika. Wa qad khiftu an, ya, an yakuna haluka ka hali man madha. Wahai saudaraku kata Muhammad Hanafi ini anak dari Ali bin Thalib. Sesungguhnya penduduk Kufah telah engkau ketahui pengkhianatan mereka terhadap ayah dan saudaramu sendiri. Dan aku sangat mengkhawatirkan perihalmu akan sama seperti perihal orang sebelummu, ya seperti ayah dan saudaramu. Nah ini dicemaskan oleh Muhammad Hanafi ya. Termasuk sebutkan juga riwayat Ibn Umar juga menyesalkan agar apa namanya Husain tidak usah ke Kufa. Nah, namun apa yang terjadi? Justru apa yang dikhawatirkan oleh Muhammad Al-Hanafiyah menjadi kenyataan. Di mana ketika Husain ya telah berada di tengah-tengah mereka di Kufa, mereka mengkhianatinya dan memperlakukannya sebagai memperlakukan saudaranya sepupunya Muslim bin Uqail. Ini Muslim bin Uqail akan kita sebutkan kisah yang berikutnya, yaitu sebelum Husain ke Kufa, dia mengutus saudaranya Muslim bin Uqail ini untuk melihat benar nggak? Karena dia tadi kan sudah nasihati oleh saudara Muhammad Hanafiyah. Benar nggak apa keinginan orang kufa itu? Maka pergilah Muslim bin ini ke kufa, Kemudian turun dari salah seorang rumah orang Syiah di sana. Lalu mereka berbondong-bondong membaiat Muslim bin Lalu pertamanya Muslim bin itu di dalam menolak ini tawaran apa perintah dari saudaranya ini, saudara sepupunya kan? Nggak usah saya gitu, nggak mau dia. Sampai dia di tengah perjalanan, sampai dia tersesat juga, sampai salah seorang penuh jalan juga meninggal, dia kembali bersurat mengirim surat kepada Hussein untuk tidak usah dia diutus ke sana. Tapi sesampai di Kufa, orang Kufa memberikan kesetiaannya kepada uh, Muslim Mukail ini. Makanya akhirnya Muslim Mukail memberikan kabar kepada siapa Hussein, memang mereka akan membayar, buktinya mereka sekarang sudah berkumpul bersama saya. Tapi kejadiannya bagaimana? Ketika pasukan uh, apa namanya Ibnu Ziyad mengetahui lalu mengepung tempat Ukail ini, semua mereka lari ke rumahnya, bukan membela Ukail ini. Dan akhirnya terbunuh. Nah ini juga kisah yang sama akan dialami oleh Hussein. Nah ini ceritanya. Karena kenapa didulukan Hussein? Sebetulnya cerita dulu Ukail gitu ya. Oh, Muslim no Ukail. Tapi kenapa didulukan Hussein? Karena saya melihat hubungannya dengan dan lebih mulianya gitu ya dari segi kisahnya dengan Alul Bait dan seterusnya. Maka saya dulukan kisah Hussein sebetulnya. Kalau rentet saudaranya dulu siapa? Muslim bin Ukail terbunuh di sana. Baik. Mereka membiarkan Hussein dan anggota keluarganya terbunuh ketika diserang oleh pasukan Ibnu Ziyad. Bahkan mereka berkhianat dan berbalik ikut menyerang Hussein, ya, bersama pasukan Ibnu Ziyad. Jadi pengkhianat mereka orang al kufa itu. memkhianat. Memang sudah disebut oleh Rasulullah al-fitnah hauna fitnah hauna ini. Rasulullah menunjuk ke arah Kufa itu. Kalau dideteksi secara oh, sejarah aliran sesat itu banyak muncul di Kufa. Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, uh, eh, Murji'ah, Syiah itu Kufa. Di Kufa lahirnya. Kemudian uh, berikutnya ya bahkan mereka mengkhianat dan berbalik ikut menyerang Hussein bersama pasukan Ibnu Ziyad. Nah, maka dari itu kebanyakan para ulama baik dari kalangan al-sunnah maupun dari kalangan syiah sendiri berpendapat yang membunuh Husain adalah orang-orang syiah itu sendiri. Ya, berikut ini kita nukilkan dari kitab-kitab Syiah beberapa ungkapan Husain ketika melihat kenyataan yang begitu pahit tersebut. Ketika dia tidak dibela, dibiarkan dibunuh, ya. Itu disebutkan oleh sebagian ulama seandainya orang Kufa itu saat itu tidak perlu melawan Muziat itu karena jumlah tentara Muziat itu sedikit. Orang Kufa jumlahnya banyak. Dibiar disebutkan oleh sebagian ulama seandainya mereka meliur saja kebanjiran itu pasukan Muzayyad. Coba bayangkan jumlah mereka. Tapi mereka tidak membela Husain. Meliur saja mereka mungkin sebagian dari pasukan manusia gitu. Jumlah mereka banyak. Tapi mereka orang yang pengkhianat. Karena mereka takut nanti akan dibunuh oleh akhirnya mereka berbalik dan membela manusia dan membunuh Husain. Nah ini perkataan Husain, coba disebutkan di sini dalam kitab kita Syiah sendiri kita sebutkan. Wa naqattum ahdakum wa khala'tum bai'ati min a'naqikum fala umri mimma hiya lakum binukrin laqad fa'altumuhu eh, laqad fa'altumuha bi abi wa akhi wa ibnu ammi muslim wal maghrur maktarrabikum ini ungkapan Husain ya ketika dia sudah dibiarkan begitu tidak dibela oleh orang Kufa kalian membatalkan perjanjian kalian dan mencabut baiat kalian dari pundak kalian aku bersumpah eh, dan mencabut baiatku dari pundak kalian aku bersumpah ini adalah hal yang biasa bagi kalian sesungguhnya kalian telah melakukannya untuk ayahku dan saudaraku dan anak pamanku muslim Nungkel ya orang yang tertipu adalah orang yang tertipu karena kalian ini ungkapan siapa? Husain. Nah, dalam kesempatan, dalam kesempatan lain Husain juga berkata, apa kata Husain? Inna haula akhafuni wahadi kutub ahli kufa wahum qatili. Ini Husain sendiri mengatakan dialah mereka yang menuku. Apa kata Husain? Sesungguhnya mereka menakuti aku dan ini surat-surat penduduk Kupah. Jadi banyak surat penduduk Kupah sampai ratusan waktu itu disebutkan ratusan. Ini eh, disebutkan oleh para ulama sejarah gitu. Jadi dan merekalah pembunuhku kata Hussein. ini disebutkan dalam kitab Makatal Husain ya ya bahkan Hussein juga berdoa apa doa Hussein? Allahumma Allahumma hukum bainana wa baina qaumin da'una liyansuruna luna. apa kata Hussein? ya Allah berikanlah keputusan di antara kami dan kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar mereka membela kami kata Hussein. ya lalu mereka membunuh kami Kan pertama yang mengajak ke Kupa siapa? Ahlu Kupa. Ya, mereka berjanji akan membela Husain. Setelah sampai di sana, mereka tidak membela Husain. Makanya disebutkan ini, uh, eh, Husin berdoa, ya Allah berikan keputusan antara kami dan kaum seperti ini. Mereka yang mengajak kami, lalu mereka membiarkan kami terbunuh, ya. Kemudian kata Husin, ya, lalu mereka membunuh kami. Ini bukan kita sebut dari prinsip ahli sunnah ya, ini semua dari prinsip uh, eh, syiah sendiri. Ya, ini disebutkan Alkitab uh, Syiah dan judulnya Muntahal Amal. Muntahal Al-Amal. Seorang tokoh Syiah, Kazim eh, Al-Ihsa'i, uh, Al An-Najfi mengatakan, sesungguhnya jumlah pasukan yang memerang Hussein itu berjumlah 300 ribu orang. 300 ribu orang. Ini tadi yang Anda sebutkan itu kan bukan cerita. Ini perkataan orang Syiah sendiri. Itu jumlah pasukan bersama Hussein berapa jumlahnya? 300 ribu orang. Nah, semuanya penduduk upah. Tidak ada satupun dari antara mereka itu penduduk uh, uh, orang Syam, tidak pula orang Hijaz, tidak orang India, tidak orang Pakistan, tidak orang Sudan, tidak orang Mesir, dan tidak pula orang Afrika. Akan tetapi semua mereka dari kelompok Kufa atau penduduk Kufa yang terhimpun dari berbagai suku. Ungkapan-ungkapan ini dinukil dari kitab Man Qatal Hussein. Jadi antum lihat betapa jumlah mereka besar. Yang mengatakan itu adalah orang-orang Syiah sendiri. Jadi dalam pasukan itu nggak ada orang Syam, nggak ada orang Mesir, nggak ada orang Hijaz, nggak ada orang mana-mana. Orang Syiah sendiri. 300 ribu. Tapi mereka tidak membela Husain. Jumlah pasukan Muziat waktu itu hanya puluhan orang. Mereka 300 ribu. Nah, itulah bagaimana mereka atau mereka terhadap Husain yang akhirnya terbunuh di padang Kar Karbala. Toi, Pengkhianatan mereka terhadap Muslim Ibn Uqail, saudara sepupu Husain yang tadi sebelum Husain datang ke Kufah, diutus oleh Husain saudaranya itu sepupunya siapa? Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail ini Uqail ini adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Uqail bin Abi Thalib, bukan Ali bin Abi Thalib. Saudara sepupu mereka. Nah, ini juga Ahlul Bait. Ya, Uqail Ahlul Bait. Nah, sebelum Husain memenuhi panggilan orang-orang Syiah untuk datang ke kota Kufah, ia menyuruh saudara sepupunya Muslim bin Uqail untuk membuktikan kebenaran janji-janji kaum Syiah dalam surat mereka yang begitu banyak kepada Husain. Disebutkan dalam referensi Syiah bahwa Muslim bin Uqail tidak memiliki harapan baik dalam perjalanannya ke kota Kufa, Berdasarkan pengalaman yang ia lihat dari masyarakat Kufa terhadap pendirian mereka yang berbalik bersama pamannya Ali bin Abi Thalib yang lebih memilih berpisah dengan mereka dan lebih memilih kematian atau terbunuh. Begitu pula pengkhianatan mereka terhadap anak pamannya Hasan sehingga terpaksa menyerahkan kekuatan kepada Muawiyah. Muslim bin Uqal telah menjelaskan hal tersebut kepada Hussein, akan tetapi Hussein tidak mau membebaskannya dari melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya ia tetap berangkat dalam keadaan pesimis dalam mengemban tugas tersebut. Kemudian dalam perjalanan Muslim bin Uqail kesasar dan meninggal eh, dan meninggal salah seorang dari petunjuk jalan yang ikut bersamanya. Maka Uqail kembali berkirim surat kepada Hussein dan memohon agar ia dibebaskan dari untuk melakukan tugas tersebut. Namun Hussein tetap menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kufa. Setelah sampai di kota Kufa, masyarakat Kufa berbondong-bondong membaiatnya. Waktu itu sebagai waktu eh, yang waktu itu sebagai gubernur Kufa adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man masih mengetahui keadaan Muslim bin Uqail, akan tetapi ia membiarkan karena menghindari perpecahan. Ya, ini dalam kitab Syiah Syirah Aima Isna Asharia. Lalu setelah itu Muslim bin Uqail menyurati Hussein tentang kesepakatan masyarakat Kufa untuk membayar dan menunggu kedatangannya. Ini diukir oleh kitab Mangkatal Hussein ya dan juga man, uh, eh, ala eh, Mangkatal Hussein kemudian juga kitab eh, kitab-kitab lainnya. Kemudian namun ketika Husain dalam perjalanan menuju Kufa dikejutkan dengan terbunuhnya Muslim bin Uqail. Jadi dalam perjalanan Husain ke Kufa itu sudah sampai berita terbunuhnya Muslim bin Uqail. Ketika pasukan Nuziat mengepung tempat tinggalnya, akan tetapi mereka orang-orang Kufa lari ke rumah mereka masing-masing dan membiarkan Muslim bin Uqail terbunuh sendirian. Ini nukil dari kitab Mangkatal Hussein ya. Dan Sirah Aima Isna Asharia Isna Ashar, itu jilid 2 halaman 61. Inilah bentuk pengkhianatan mereka terhadap Muslim bin Uqail. Ya, itu semua al bait mereka perlakukan untuk dia. Peran tokoh Syiah adalah Ibnu Al-Qami dan Nasruddin Tusi dalam penjatuhan kekuasaan Bani Abbasiyah dan kehancuran kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Ini kan pemerintahan Ahlul Bait ini. Abbasiyah tadi kan keturunan Ali, eh, keturunan Abbas ya, disebutlah khilafah Abbasiyah. Tapi mereka kalau antum baca dalam kitab-kitab sejarah bagaimana kehancuran Baghdad, kita masuknya holokakan yang bekerjasama dengan orang Syi'i Rafidah ini yaitu Ibnu Aqami dan Nasiruddin Tusi itu luar biasa korbannya. Makanya ulama kita menyebutkan tidak pernah Islam diuji dengan ujian sebesar ini. Semua orang Islam dibunuh. Semua bangun di bumi hanguskan. Buku ulama dilempar ke dalam sungai Tigris dan dibakar. Bahkan satu minggu disebutkan God-God Kufa itu mengalir darah. Dan satu minggu pula sungai Tigris yang begitu besarnya mengalir itu airnya hitam karena tinta-tinta kitab yang dibuang ke dalam sungai tersebut. Itu terkenal dalam Islam yang sangat memilukan hati sekali kalau dibaca bagaimana sejarah pengkhianatan. Ini dua orang tokoh ini adalah dia pertama adalah berpura-pura sebagai orang baik, sebagai orang sunni. Ya, sehingga diangkat menjadi perdana menteri oleh khalifah saat itu. Dia punya taktik yang sangat licik. Katanya, sekarang negara kita dalam keadaan pencaklik. Jadi oleh sebab itu kita pecat saja tentara-tentara. Dilemahkan dulu pasukan. Pintarnya dia. Sehingga dipecatlah tentara-tentara. Tentu kurang pasukan yang membela kerajaan, kekuasaan. Dipecat sampai di para ulama ada tentara itu yang kerjanya ya, jadi asongan macam-macam, jadi pemulung. Dipecat, siapkan ribu dipecat itu pasukan itu. Dengan alasan apa? Negara sedang dalam keadaan tidak punya apa namanya dalam keadaan bangkrut gitu ya, kurang. Ini anggaran pendapat belanja kurang. Kemudian dia punya taktik lain, Bekerjasama sama dengan Holakokan dan Tatar, bangsa Bongol yang bengis itu, termasuk dalam sejarah dunia. Dia bikin makar, ya, dia bikin makar. Jadi dia sudah bikin taktik, dilemahkan dulu pasukan khalifah. Kemudian saat sudah mau mendekati Baghdad, dia bikin makar kedua. Diusulkan pada khalifah, hendaklah engkau bikin saja perjanjian dengan Holakokan ini. Mereka menawar perjanjian Hendaklah kamu bawa tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama besar untuk ikut perjanjian itu. Keluarlah khalifah dengan pasukannya dengan ulama sekitar 700 orang. Jadi sesampai itu sudah mau dekat dengan tenda di luar kota Baghdad ini, di luar kota Baghdad. Jadi di situ menunggulah pimpinan Mongol itu Tatar Palakokan di stop pasukan khalifah ini dibiarkan 17 orang saja yang menemui Palakokan. Sampai di sana khalifah dibunuh. Kan gak ketahuan untuk dibunuh. Dipanggil lagi sekian orang. Dipanggil 10 orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang. Habis itu 700 orang dibunuh. Luar biasa pengkhianatan. Setelah itu baru mereka menyerang Baghdad. Yang menunjukkan dalam kitab sejarah itu menunjukkan di mana uh, istananya, raja waktu itu, raja Islam waktu itu, kekuasaan Islam itu, itu ilmu alkami itu menunjukkan. Dia bilang ini hancurkan semua. Luar biasa. Itu ringkasnya bagaimana. Dan ini dipuji oleh Khomeini. Khomeini menyebutkan takia tidak boleh kalau anda diminta untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kecuali bila kalian berperan sebagai anak Ibnu al khami Jadi hati-hati. Orang Syiah bila berada dalam kekuasaan, mereka akan berbuat makar Khomeini menegaskan dalam kitabnya hukum Islam yang kita kenal lain itu bukan? kalian dalam masalah bekerja sama dengan Tawad, tidak boleh kalian itu masalah takia, pantat menolak untuk dijadikan sebagai pegawai apa kecuali bila kalian berperan sebagai ibnu al qami demi untuk menghancurkan kekuasaan inilah yang terjadi di Kuwait ini yang tadi di Bahrain dan berapa negara di Teluk kalau untuk tahu nanti akan kita sebutkan bagaimana nanti berbagai cepat terjang mereka di berbagai kota di negara-negara lain Jadi jangan antum kira mereka itu tidak berbahaya. Terbukti di mana-mana pengkhianatan mereka. Di Yaman sekarang mereka lebih kuat dari pemerintah. Di Kuwait, di Bahrain, ya di Emirat Arab, di mana-mana. Mereka loyalnya bukan ke pemerintah, ke Iran, ke akidah mereka. Tapi sebelum mereka berkuasa memang mereka bertakia. Ya. Inilah yang perlu kita waspadai. Baik, ini kita ringkas saja mengingat waktu ya kan. Ini pujian-pujian di sini, nah bukan sebenarnya pujian Nasiruddin Tusi dan lain-lainnya uh, terhadap Mongol ini dan juga uh, apa namanya pujian Khomeini dan lainnya terhadap Nasiruddin Tusi yang telah berhasil menghancurkan Islam. Coba yang kalian tuh dipuji oleh sebagai pahlawan dan itu dia katakan itu sebagai model kalau kalian masuk ke dalam kekuasaan dimanapun negara yang kalian masuk kekuasaannya model begini harus kalian pakai kekejaman Syiah terhadap al-sunnah di Iran nah ini yang lebih parah sekarang kita dengar Iran ingin melakukan kerjasama kerjasama dengan lain me, dari al-sunnah harus toleransi saya tantang Siapapun yang pergi ke Iran tidak akan temukan satupun masjid al-sunnah tidak ada di sana. Itu di masjid saja. Jangankan lembaga pendidikan. PAUD aja nggak ada usaha punya di sana. PAUD jangankan TK. PAUD nggak punya. Mana toleransi yang mereka katakan? Maka sekarang kalau siang minta toleransi, tolong izinkan al sunnah di Iran buka masjid. Di kota Tehran satu-satunya kota di dunia dipastikan ada masjid, tapi di Tehran nggak ada masjid al sunnah. Pastikan ada masjid, Islam. Antum tahu di kota Roma itu dibangun oleh Malik Fahad. Saya punya data karena saya pernah menulis tentang bagaimana perjuangan Malik Fahad tentang dunia dunia Islam ya. Itu salah satu masjid dibangun di kota Roma. Di Tahran tidak akan Anda temukan masjid Al-Sunnah. Kan sudah pernah banyak itu toko-toko nasional pergi sana. Di antara terakhir dalam Iskan saja ngaku nggak di mana mau sholat nggak ada tempat sholat. Toleransi mereka katakan persoalan apa yang mereka bawa kemana-mana. Dusta, pengkhianat mereka itu. Kalian kalau mau toleransi sekarang kalian bangunkan masjid itu di Tahran untuk -Sunnah. Satunya sana itu. Kalau tidak kalian tidak pernah diberi toleransi. Karena kalian orang yang tidak bertoleransi. TK nggak punya, tapi apa nggak ada di sana. Begitu pula di kekuasaan, kecuali orang-orang -Sunnah yang bisa dibeli-beli. Ya orang-orang awam dan seterusnya. Kerjakan. Gitu yang biar antum tahu hakikat apa sebenarnya. Nah, kalau ada tokoh-tokoh nasional ya, yang pimpinan-pimpinan ormas mengatakan Syiah itu saudara kita semacam ini orang ini apa? Nah nanti akan kita rinci ini masalah bagaimana mereka mensyiahkan sunnah di Iran itu. Taktik mereka bagaimana? Ini sedang berjalan juga di Indonesia. Kalau antum tahu. Ini orang-orang tidak paham. Ini kenyataan. Satu-satu negara di dunia itu, ibu kota negara di dunia yang nggak ada masjid al sunnah gitu. Bahkan dalam kitab anak punya kitabnya Ikhwan, ini kan tadi pernah anda lihat kan antum di sini ya. Ini kan kitabnya ini, mengkatal Hussein yang tadi anak sebutkan. Ini kitab uh, apa ini? Ini kekejatan Syiah di Madinah. Ini ahlu Sunnah di Iran. Ini kitab yang anak bahas, yang anak ambil data data di kitabnya. Awal al Sunnah di Iran. Bagaimana keadaan al Sunnah di Iran? Ya. Nah, ini kita bahas bagaimana keadaan sunnah di sana. Luar biasa setelah revolusi uh, Khomeini itu luar biasa bagaimana penderitaan al di sana. Tidak terbayangkan lebih kejam dari PKI. Lebih kejam dari PKI, teman-teman. Tidak terbayangkan. Nah, setelah revolusi Syiah tahun 979 berhasil di Iran, yang dimotori oleh Khomeini mereka melakukan gerakan pensyiaan terhadap orang-orang sunnah yang ada di Iran dengan cara paksa jika mereka menolak maka nyawa mereka lah tawarannya tidak sedikit dari kalangan al-sunnah yang ditangkap lalu dideboskan ke dalam tahanan mereka disiksa dan diintimidasi bahkan banyak yang dibunuh target yang paling utama adalah tokoh-tokoh dari kalangan kalangan pendidik dan ulama itu yang target utama pendidik dan ulama Adapun sebagian dari kalangan tokoh politik ada yang berpindah akidah dengan tawaran harta dan kedudukan tokoh politik Alusuna. Kalau untuk tahu yang pertama itu ikut melakukan revolusi itu termasuk Alusuna ya. Tapi mereka berkhianat. Setelah itu mereka plotkan ke akidah Syiahnya sehingga berdirilah negara Syiah di Iran. Kemudian, namun tidak sedikit pula dari tokoh politik Alusuna yang diculik dan dibunuh di abad milenium yang menjadi kebebasan hak asasi manusia, sekarang kan salah satu ciri khas abad milenium apa? Berbicara masalah hak asasi manusia. Tapi bagaimana dengan hal alusuna di Iran? Pernahkah mereka mengenal hak asasi manusia? Ya, jadi sekarang ya kita sebutkan di sini di abad milenium yang menjadikan kebebasan hak asasi manusia sebagai simbol kehidupan. Namun bagi al di Iran hal tersebut tidak pernah tercium, ya, apalagi merasakannya. Itu nggak ada hal di Iran yang merasakan begitu. Siapa saja yang pergi ke Teheran, ibu kota negara Iran, ya. Sekarang ini, ya, tidak akan pernah menemukan Masjid Al-Sunnah. Demikian pula lembaga pendidikan meskipun hanya PAUD. Begitu pula jika antum mencoba melihat para pejabat tinggi di, di Iran, tidak akan pernah menemukan satu orang pun orang-orang Al-Sunnah boro-boro jadi pejabat tinggi, mungkin jadi pegawai rendahan aja nggak ada, kecuali yang mau mengikuti ajaran Syiah. Berikut ini kita sebutkan berbagai taktik dan gaya syiah dalam mensiahkan ahlus sunnah di Iran. Ini anak ringkas saja mengingat waktu. Bahkan di dalam buku tadi itu disebutkan, pernah satu kali uh, salah satu tokoh ulama ahlus sunnah sudah berhasil mengumpulkan bantuan untuk membangun masjid. Itu diminta oleh pemerintah dan diambil uang untuk oleh mereka. Sudah mau dibangun masjid di Tehran, sudah ada kesepakatan. Justru harta itu mereka ambil dan mereka rampas. Bukan hanya tidak diizinkan, justru itu dana mereka ambil. Triliunan mereka ambil itu dana. Nah, bagaimana langkah-langkah mereka? Nah, pertama, membayar sebagian ulama alusunnah untuk membela keyakinan syiah dan menyebarkan kebimbangan kepada masyarakat awam sunnah tentang ajaran syiah. Antum ulang ungkapan ini. Ada nggak di Indonesia ulama seperti ini? Yaitu ulama alusunnah membayar ulama alusunnah ya sebagian ulama al-sunnah untuk membela keyakinan syiah dan menyebarkan kebimbangan di, kepada masyarakat awam yaitu uh, masyarakat awam al-sunnah tentang kesesatan ajaran syiah betul nggak ada di Indonesia banyak sekarang bahkan yang dulu keras-keras terhadap syiah pulang dari Iran ngomongnya beda nggak tahu dikasih polos dan pulus iya kan sekarang gak ada tokoh-tokoh Salah satu tokoh yang santer itu adalah yang pernah menulis tentang kesehatan Syiah. Ada tesis menyatakan kesehatan Syiah sekarang di Indonesia dia itu membela-bela ajaran Syiah. Salah satu tokoh ormas terkenal di Indonesia. Itu bayangkan. Ini terjadi di, di Iran. Jadi mereka bayar tokoh-tokoh alusuna alusuna yang nggak bener itu ya. Mereka bayar, jadi mereka katakan Syiah itu benar, saudara kita, perbedaan kita dengan mereka itu hanyalah perbedaan uh, tipis gitu, hanya beda dari segi ibadah, muamalah gitu. Ini kan pengkaburan terhadap orang awam. Ini dibayar. Ini disebutkan dalam buku tersebut, itu cotik pertama mereka. Yaitu mereka bayar tokoh-tokoh si alusuna itu untuk mengaburkan kesesatan Syiah di tengah masyarakat awam. Ini banyak di Indonesia sekarang ini. Kamu tahu, banyak di Indonesia sekarang ini. Banyak sekali. Antum tahu sebagian besar dosen-dosen di perguruan tinggi agama itu banyak yang sudah syiah. Parah. Antum tahu. Ya. Pertama itu taktik mereka. Sebagaimana juga yang terjadi di negara kita pada dewasa ini, yaitu dengan isu persaudaraan antara Sunni dan Syiah. Nah, ini anak Taktik kedua, memaksa alusuna untuk berubah, merubah nama-nama sekolah mereka dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Jadi mereka itu kan kekuasaan di tangan Syiah. Semua sekolah-sekolah, semua masjid-masjid itu sunnah yang biasa bernama-nama sahabat, yang mana-mana itu ditukar dengan nama-nama semua dengan nama-nama tokoh-tokoh Syiah. Istilah-istilah yang populer di kalangan Syiah dipaksa. Itu langkah kedua mereka. Yang ketiga, mereka ya Memaksa alusuna untuk merubah nama-nama masjid. Ini sudah kita sebutkan dengan nama-nama populer di kalangan syiah. Yang keempat, memaksa alusuna untuk merubah nama-nama kota dan desa-desa. Mereka dengan nama-nama populer di kalangan syiah. Sampai nama-nama kota, nama-nama desa itu diubah dengan nama-nama yang sesuai dengan keyakinan syiah. Ini salah satu juga yang dilakukan orang Yahudi sekarang di, di Palestina kan gitu. Semua jalan-jalan yang dulu bernama-nama nama Islami itu kan mereka rubah semua supaya menghilangkan e, fakta sejarah, data sejarah. Dan ini juga dilakukan oleh orang India, orang-orang yang e, Kashmir semacam itu untuk terhadap wilayah-wilayah Muslim di India juga dilakukan seperti itu. Itu berdasarkan catatan cerita-cerita teman yang ada di India ketika kita kuliah di Madinah dulu. Di mereka itu sehingga anak keturunan kita kan nggak ngerti sejarah kan, namanya kan sudah beda. Ini salah satu cara yang mereka lakukan. Salah satu cara mereka lakukan. Jadi mereka rubah itu nama-nama kota dengan nama-nama Syiah. Nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Kemudian ya dan mengembangkan proyek pembangunan perumahan Syiah di permukaan Al-Sunnah. Ini juga. Jadi umpamanya itu kan daerah itu umpamanya desa itu 90% orang Syiah, orang Sunni umpamanya, orang orang Al-Sunnah. Itu mereka buka proyek pengembangan perumahan di situ, itu pengembangan perumahan Syiah Syiah. Ini sama dengan cara Zionis juga di Palestina. Cara mereka. Jadi tanah-tanah Syiah lain luas sebetulnya, tapi mereka fokuskan bangun perumahan-perumahan itu supaya persentase Syiah banyak di situ dan dapat mempengaruhi orang orang Sunnah atau memamatai matai orang Alusuna. Sunnah. Jadi dikembangkan proyek perumahan di eh, apa namanya lingkungan lingkungan eh, daerah-daerah yang banyak orang Alusuna di situ. Kemudian yang kelima, menulis nama-nama imam Syiah, ya imam Syiah yang 12 itu ditulis di di dinding rumah-rumah dan toko-toko. Begitu pula pada surat resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, SIM, buku-buku pelajaran, ijazah dan lain-lain. Jadi imam yang 12 itu tuh terpampang dikenalkan oleh mereka dengan bagi cara. KTP ditulis, kartu penduduk, kartu kelahiran, ijazah, pokoknya uh, apa namanya dokumen-dokumen resmi itu. Itu pensiahan, cara mereka pensiahan. Kemudian yang keenam, menculik tokoh-tokoh alusuna atau siapa yang menentang peraturan penguasa Syiah dengan cara membuat fitnah dituduh Wahabi atau dituduh menjadi mata-mata penguasa Irak. Kan waktu itu kan singit ya perang Irak-Iran ya. Jadi setiap orang alusuna itu ingin ditangkap mudah saja. Tuduh sebagai Wahabi atau tuduh sebagai mata-mata Irak. Habislah ulama dengan tuduhan seperti itu. Ini sedang di Indonesia sedang berjangkit masalah ini. Dituduh Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya kan? Dituduh macam-macam, Wahabi begini, begini, dan begini, begini. Semuanya dusta dan bohong. Ketika Anda dalam suatu pertemuan, satu bakes bank, saya berhadapan beberapa toko. Saya katakan, Tunjukkan di Indonesia ini ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengkanter terorisme itu dari segi pemikiran. Tunjukkan secara tulisan, secara cerama. tapi apa? Tunjukkan siapa? Siapa yang berada di garda depan menumpas terorisme? Tolong tunjukkan. Siapa sekarang? Tunjukkan. Kalau bukan orang-orang yang tuduh Wahabi itu, yang mereka juga nuduh Wahabi itu adalah teror Baca tulisan ustaz-ustaz kita. Gitu. Ceramah-ceramah mereka di TV, di radio, tulisan mereka di majalah-majalah. Sekarang mereka mereka itu yang gerah itu, mana satu tulisan mereka yang mengupas secara ilmiah, bukan mengatakan proses proses itu semua orang bisa, tapi bagaimana men, dari akar pemikiran doktrinnya itu bisa nggak? Nggak pernah mampu mereka. Bahkan pengakuan dari ketua lapas dari Porong ketika Ustaz Dr. Mamaripin pergi ke sana, untuk menyiasati teroris itu, mereka katakan banyak kiai-kiai ustaz-ustaz yang diundang sebelum itu berubah pemikiran. Diskusi dengan teroris juga jadi teroris. Karena nggak mampu. Buktinya akhir ini siapa yang diundang oleh pemerintah Indonesia secara resmi? Ulama untuk berdialog dengan tokoh teroris siapa? Ulama itu dua habi, Syekh Ali Hasan Halabi tentang apa. Inilah isu sekarang yang menjam banyak menyebarkan isu Wahabi itu Syiah. Ada buku sekte Wahabi berdarah, itu orang Syiah menulisnya, Izharam. Orang Syiah itu. Itu semua fakta dusta dan dusta. Makanya dia tidak mau berani menulis nama aslinya. Namanya menurut informasi namanya Marhadi di balik. Yang dulu menurut cerita dia bekerja di JIC di Jakarta sekarang sudah diberhentikan. Kemarin tahun yang uh, bulan yang lalu anak kan ngisi di JIJ Jakarta tentang Syiah juga. Jadi itu isu Wahabi yang paling suka menyebarkan isu Wahabi itu adalah Syiah. Sekarang di Indonesia mereka ingin mengadu antara NU dengan Wahabi. Lalu mereka melenggang berjalan. Ini teori-teori dilakukan oleh Syiah. Tadi antum lihat kan? Mereka nggak Wahabi. Nanti coba lihat ketika mereka menggantung alus sunnah, sebut Wahabi, Wahabi, Wahabi. Coba lihat nanti. Nanti kita putarkan film-filmnya. Maka mereka begitu. Mereka memang Syiah. Itu kata Imam Syafi'i. Tidak ada kaum yang paling dusta di antara umat manusia daripada Syiah. Dusta. Mereka membalikkan fakta-fakta begitu. Nah, banyak orang-orang Indonesia yang nggak ngerti. Dulu kan tuduhan Wahabi itu dituduhkan ke Muhammadiyah, ya kan? Sekarang lagi ya beralih lagi. Ini mana yang Wahabi sebetulnya apa? Inilah cara-cara mereka sekarang. Jadi dulu di Iran itu mereka kalau, kalau mau menangkap mau apa itu ditangkap itu dituduh Wahabi atau dituduh mata-mata Iran. Eh, mata-mata Iran. Kemudian Tujuh, yang eh, ketujuh memperkosa, eh, mem, memperdagang narkotika di, dan obat-obat terlarang di tengah-tengah masyarakat perkampungan sunnah. Jadi cara mereka untuk merusak pemuda al-sunnah itu disebarkan narkotika. Tahukah antum di Indonesia sudah berapa kali tertangkap orang Iran menjeludupkan narkotika? Klik internet, narkoba Iran akan keluar nanti orang-orang Iran penyeludup narkotika ke Indonesia. Mereka cara merusak alusuna dengan berbagai bahkan kejam daripada Yahudi mereka menyebarkan obat-obat terang ini ke pemuda-pemuda halus sunnah. Indonesia ladang yang empuk bagi mereka. Termasuk ke Saudi, diceritakan oleh sebagian jemaah haji itu, itu yang bawa sorban-sorban yang besar itu di dalamnya diseludupkan narkoba. Kalau antum tahu, mereka pedagang narkoba. Ke Indonesia atau bisa klik sekarang saja itu coba lihat nih berapa sudah berapa kali tertangkap orang Iran menyudutkan narkotika ke Indonesia. Nah dulu di, awal-awal Iran sampai sekarang juga begitu mereka. Jadi mereka merusak al-sunnah itu dengan cara ini. Mereka bebaskan perdagangan narkoba di perkampungan ahlusun ahlusunnah dalam merusak pemuda dan generasi ahlusunnah. Ini berdasarkan kitab yang tadi yang ana apa ya ini ringkasan dari itu ana lihat. Jika dicermati akhir ini sering orang Iran tertangkap menyudutkan ganja ke negara kita, ini perlu diwaspadai. Yang kedelapan, melarang orang al-sunnah untuk membangun masjid. Tidak boleh. Yang kesembilan, menyisa tahan al-sunnah dengan segala macam bentuk sisaan dan mengerikan. Yang kesepuluh, memperkosa wanita-wanita al-sunnah yang berada dalam tahanan mereka. Yang kesebelas, mempengaruhi orang al-sunnah untuk masuk syiah dengan memberikan uang atau kedudukan. Kedua belas, mempengaruhi pemuda ahlussunnah untuk menikah dengan wanita-wanita syiah yang sudah dilatih bagaimana mempengaruhi suaminya dan menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang populer dalam ajaran syiah. Ini ada proyek di di negara Iran itu. Itu ada semacam wanita-wanita yang dilatih nanti disebar ke perkampungan ahlussunnah tuh nikahnya dibayar oleh negara. Jadi pemuda ahlussunnah nikah dengan wanita syiah dibayar oleh negara. Kemudian juga nanti dibiayai hidupnya tuh macam-macam di awal gitu ya. Dan pemuda ini tidak memiliki uh, apa namanya kebijakan dalam keluarga. Jadi kalau anak lahir yang berhak beri nama siapa? Istrinya. Lalu anak dinamakan dengan nama-nama yang populer di kalangan Syiah. Ini antara cara mereka. Kemudian yang ke-13 merubah kurikulum pendidikan yang sesuai dengan ajaran Syiah. Ini jelas. Ini mereka merubah kurikulum ajaran, uh, eh, pelajaran yang resmi itu dengan sesuai dengan akidah Syiah. Yang ke-14 membuat makar adu domba sesama alusuna dengan cara apa? Membentuk pasukan pengaman di komunitas alusuna dan diberi senjata, tetapi mereka tidak diberi gaji. Subhanallah. Begini caranya untuk mengadu domba sama alusuna itu apa? Jadi ada perkampungan alusuna pemanya. Jadi untuk mengamankannya itu diangkatlah apa namanya pasukan di situ diberi senjata, tapi nggak digaji Gaji dari mana? Mengungut dengan pungutan li, liar, menyetop mobil, ke toko-toko, gimana begitu? Itu apa yang terjadi sehingga terjadi kekacauan sesama ahli sunnah. Subhanallah, ini politik memang keji sekali. Jadi untuk mengamankan komplek al-sunnah, perkampungan al atau wilayah al itu diangkat oleh dia semacam pasukan, disenjatai. Tapi tidak digaji. Gajinya apa? Silahkan kamu pungut upeti, pungut, pungutan liar bis yang lewat, tangki-tangki, barang-barang, seterusnya. Atau ke rumah-rumah minta-minta ya, atau men menodong orang dengan senjata semacam. Disebutkan di pom bensin, ini banyak kejadian dalam buku itu disebutkan macam-macam kisah tentang hal itu. Subhanallah. Coba antum lihat. Mana kejinya mereka berbuat terhadap sunnah itu. Jadi untuk mengadu domba sama al-sunnah biar al-sunnah dibunuh oleh al-sunnah sendiri. Satu kelompok dan tidak digaji. Ya orang bekerja nggak dapat, ya, kemudian diizinkan untuk memungut, ya tentu ya akan bebas dia bermacam-macam ya kan. namanya manusia dikasih senjata, kemudian dia juga dianggap sebagai orang yang boleh-bolehkan untuk memungut alih apa iuran bebas itu. Kemudian uh, barangkali negara kita sedang berjalan proses seperti ini, seperti mengadu domba antara aswaja dengan salafi. Sekarang mereka mengadu domba antara aswaja dengan salafi. Coba antum lihat, sekarang nyari Taufik hangat itu apa? Maulid Nabi, apalagi uh, tahlilan. Loh, apa itu taufik yang dibahas? Orang yang tidak sholat aja nggak dibahas. Ya kan? Orang tidak berawal untuk saya nggak dibahas. Akidah-akidah sesat yang ada di tengah-tengah mereka nggak dibahas. Koklah dibahas itu apa? Maulid Nabi, ya kan? Apalagi uh, tahlilan, ya kan? Ini persoalan-persoalan sudah khilafiah, sudah zaman. Tidak berhak salah satu kelompok menyalahkan orang lain karena kerumunannya mempunyai dalil. Anda boleh ngomong, boleh kunut dengan dalil yang Anda miliki. Anda juga boleh minta. Kalau Anda menilai orang jangan dibid'ahkan, ya Anda jangan juga lakukan. Akhirnya kan tidak sama-sama berhenti. Namun Anda melakukan, Anda mengemanyakan tahlilan, mengatakan ini adalah boleh-boleh, diboleh bela. Loh, tentu ada orang mengkritik, orang itu tidak menerima. Ini kan seenaknya saja. Antu, dia ngomong, kita nggak boleh ngomong, nggak benar. Kalau mau ngomong sama-sama ngomong, kemukaan dalil masing-masing, silakan. Anda di jemaah Anda mau ngomong bahwa bagaimanapun, dan silakan. Kita di jemaah kita juga boleh ngomong apa-apa dengan dalil juga boleh. Jangan Anda marah. Kalau Anda melarang kita ngomong, Anda juga tidak ngomong. Kan itu harusnya keadilan. Jangan memaksakan kehendak orang lain. Nah ini sebetulnya yang terjadi sekarang. Yang dibahas masalah tahlilan, masalah itu sudah dulu dari Indonesia ya kan. Pembahasan sudah lama. Kok masa disesat? dia, partis, uh, eh, parti juga apa namanya dia dan apa namanya berapa ahli sesat lain juga tidak tahlilan juga tidak melakukan hal tidak usoli usoli semua itu kenapa apa dianggap sesat juga kenapa itu tujuh salafi wahabi saja gitu ini karena ada skenario besar ada skenario besar di belakangnya orang-orang syiah kalau belum tahu nah inilah tidak hati-hati mereka itu teorinya mengadu sombah sama ahlu sunnah yang kelima belas menolak dan mempersulit pengungsi Afghanistan dari kalangan Sunnah untuk tinggal di tengah-tengah Sunnah di Irak dan memberikan peluang seluas-luasnya pengungsi Afghanistan yang bermadzhab Syiah untuk ditinggal di perkampungan Sunnah. Kan waktu Afghanistan perang dengan uh, Soviet itu kan banyak pengungsi-pengungsi dari Afghanistan datang ke Iran, ya kan gitu. Iran dan juga saya punya teman sendiri, punya teman sendiri satu angkatan di Manchester dan doktoran Itu pernah tinggal di Iran pernah tinggal di Iran. Dia pengungsi. Jadi katanya di, di, di dalam buku tadi disebutkan, itu pengungsi Al-Sunnah itu dibuat fitnah. Mereka tidak boleh tinggal di tengah Al-Sunnah dan bahkan mereka diusir dari Iran. Tapi kalau pengungsinya orang Syiah dari Afghanistan itu ditempatkan di perkampungan Ahlusun. Di antara cerita yang diceritakan oleh uh, teman Ana waktu itu ya, uh, yang apa? Yang tinggal di Iran itu katanya kalau sholat Jumat itu diceritakan oleh kalau orang Syiah sholat Jumatnya beda dengan kita. Dia itu sholat bagian kita upacara. Imam nggak ikut sholat, memandu doang. Dan itu anak saksi sendiri ketika anak waktu bertugas di masjid e, Bir Ali di Mikot. Anak saksikan berkali-kali. Jadi imam berdiri menghadap ke makmumnya. Jadi itu makmum. Imamnya memandu saya, Allahu Akbar. Dia nggak nggak ikut salat. Sami Allah liman hamida. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya nggak ikut sholat seperti orang upacara. Kalau jemaah haji mau tahu nanti lihat saja, lihat kalau ada orang-orang Iran, angin tip gimana sholatnya. Tahu itu. Nah, kemudian ya yang ke-11 kejahatan Syiah terhadap jemaah haji di kota Mekah. Itu sedikit tadi di Iran. Untuk melihat bagaimana taktik-taktik itu banyak dilakukan di negara-negara muslim sekarang. Taktik-taktik itu banyak dilakukan di negara muslim. Kejahatan ini apakah perbuatan seorang muslim ingin meledakkan Ka'bah, ingin meledakkan kota Mekah? Berkali-kali mereka berupaya. Ya, ini kita lihat. Kejahatan Syiah terhadap jamaah haji di kota Mekah, di Mekah. Ini berapa kisah nanti yang kita contohkan di sini. Jika terlihat lihat sepak terjang Syiah terhadap kaum muslimin jauh lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menghargai syiar-syiar Islam, akan tetapi orang Syiah Rafidah berbuat kokos, kerusakan dan merencanakan pembunuhan terhadap kaum muslimin di kota suci dan di bulan yang agung yaitu bulan haji. Berulang kali orang Syiah merencanakan dan melakukan perbuatan keji di kota Makkah pada musim haji. Nah, ini kita sebutkan. Pada tahun 1096, sebelumnya sudah banyak ya. Ini yang Anda punya data saja yang Anda ungkapkan ini, yang masih agak dekat. Sebelumnya pernah ajak suat mereka curi, ya kan? Dan seterusnya pernah jemaah haji mereka bunuh di kota Makkah itu dalam kisah yang panjang ya. Ini yang dekat ini, yaitu pada tahun 1996, satu kloter jemaah haji Iran menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka masing-masing. Jadi bagaimana cara menyeludupkannya? Jadi dua papan, dua papan gitu ya. Bahan peledak ditempel di tengah-tengahnya, ditaruh begitu. Kemudian ditaruh menjadi alat tas papan ini. Satu kloter jamaah haji. Setelah dikumpulkan itu sekitar 51 kilogram. Dan itu bahan peledak yang berdaya tinggi. Ini perbuatan seorang muslim. Musim haji di kota suci. Jadi betul-betul ini merencanakan membunuh orang Sunni itu bagi mereka berpahala besar. Dan ini bukan kelompok, bukan perbuatan kelompok, ini negara Iran yang merencanakan, kalau antum tahu. Dibiayai oleh negara, izin resmi dari negara. Ini bukan perbuatan kelompok aliran ini. Ini diresmi dari negara Iran melakukan itu. Kalau antum tahu, karena izin resmi. Mana bisa kalau tanpa izin pemerintah masuk pesawat lewat dengan e, apa detektif pemeriksaan segala macam itu. Bahkan e, bahan peledak itu tidak dibuat kecuali dari perusahaan memang senjata resmi e, apa namanya angkatan perang itu. Dan pengakuan-pengakuan para peledak itu mengatakan bahwa mereka diperintah oleh kedutaan Iran diberi biaya semacamnya. Bahan peledak tersebut mereka simpan di antara dua papan, kemudian papan tersebut dijadikan sebagai alas pagian bawah tas mereka. Setelah dikumpulkan, dan diteliti, rupanya bahan peledak tersebut memiliki daya tinggi. Berat keseluruhan sekitar 51 kg. Pada tahun tahun 1987, orang-orang Syiah berbuat kekacauan di kota Mekah. Dan jumlah korban keseluruhannya sekitar 402 orang. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dan menutup seluruh jalan yang menuju ke Masjidil Haram sehingga kaum muslimin yang berada di Masjidil Haram tidak bisa pulang ke hotel, yang berada di hotel tidak bisa untuk menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan sa'i dan tawaf. Ya. Sehingga terjadilah bentrok. Dalam demonstrasi tersebut mereka orang-orang telah mempersiapkan senjata dari mensetai diri mereka sebagai senjata. Demonstrasi itu merencanakan memang ada pelaku pembunuhan. Sehingga mereka sudah menyiapkan senjata, nanti akan kita lihatkan bentuk-bentuk senjatanya. Peristiwa terowongan Mu'aisim terkenal ya bagi bapak apa tahu ya peristiwa Mu'aisim ya. Yang meledak, yang menelan korban ribuan jiwa adalah kejahatan bencana yang dilakukan oleh berencana ya, kejahatan berencana yang dilakukan oleh orang Syiah Qaid. Orang Syiah Qaid ketika jemaah haji pulang dari melempar jumroh dan ada yang bagi melempar jumroh itu mereka ledak, mereka lepaskan gas beracun di terowongan Mina, terowongan Mu'aisim. Coba bayangkan, ini perbuatan siapa sebetulnya? Ya. Dilakukan oleh orang Syiah Koid, mereka melepaskan gas beracun dalam terowongan ketika saat jemaah haji sedang ramai-ramai pulang pergi menonton eh, pulang atau pergi menonton jemrah. Ini kita lihatkan filmnya di sini. Ini yang tahun 97, tunggu dulu. Kita putar yang tahun 1986. Nanti akan dicoba ini coba bagaimana daya ledaknya untuk lihat tuh. Coba antum lihat, itu hanya satu kilo. Berapa hulu ledaknya? Dua mobil di dempet, diledakkan, nggak satu pun keping yang kelihatan tuh antum lihat. Jadi debu. Coba bayangkan. Kalau itu diledakkan orang sedang tahu orang sedang melempar jumroh, habis semua jemaah haji itu. Satu kilo aja antum lihat, bayangkan. Ini 51 kilo. Coba dibayangkan kalau ini seandainya diledakkan kalau orang sedang sa'i, orang lagi setawaf begitu, ha, ramai begitu. Tempat jemurah. Apa yang tuh bayangkan terjadi itu? Ha? Mati semua jemaah haji yang ada di Mekah itu. Nah, ini pengakuan-pengakuan nih orang yang ditangkap ini. Yang mengirim itu mereka resmi dari pemerintah Iran. Ini yang tahun 96. Yang tahun 97, nah ini dia. ini seluruh orang Iran yang ada di dunia. Mereka keluar demonstrasi jemaah haji waktu itu. Baik dari Kuwait, dari Iran, dari mana-mana ya. Mereka keluar semua. Demonstrasi dengan membawa senjata tajam. Syiah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jadi dicela oleh Syiah. Coba bayangkan teman-teman, Nabi dicela oleh dia. Jadi dia katakan, engkau menanggung segala akibat umat ini ya Rasulullah katanya. katakan, engkau telah keliru benar ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak berwasiat? Nah, ini anehnya mereka kan nggak yakin nggak ada wasiat ya kan? Tapi di sisi lain mereka katakan ada wasiat. Katanya di sini disalahkan. Rasulullah kenapa kamu tidak wasiat? Coba lihat umat ini begini. Kamu lebar bertanggung jawab atau segala kejadian yang menimpa umat ini katanya. Engkau telah salah, keliru sekali ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak berwasiat? Gitu. Nah ini kejam siasa alusuna di Iran. Coba antum dengar nanti. Ini digantung ya, digantung. Itu bukan satu dan dua kali, banyak sini potret-potret sana banyak di sini yang simpan itu. Mereka menggantung bunuh orang-orang Sunni. Ini kejam Syiah di Syria, bahkan itu bisa lihat di video ya, di YouTube banyak sekali kayak Syiah. Ini banyak luar biasa, ya. Kejam mereka di Syria. Yang sekarang masih belum eh, redam dan masih berlangsung. begitu banyak orang sudah ratusan ribu itu yang dibunuh sekarang orang Al-Sunnah. mereka yang mengatakan kita sama muslim bersaudara, bersaudara, coba lihat. Ya, ketika itu mereka slogan itu hanya ketika mereka dalam keadaan lemah. Tapi ketika mereka sudah kuat, mereka membantai orang-orang yang bukan Syiah. Ini fakta sejarah ini bukan berkali bukan satu kali dua kali ya ikhwan. Ya di mana Syiah berkuasa pasti dia akan berbuat seperti itu ada Allah jemaah. Tapi antum lihat di mana Ahlussunnah berkuasa seperti di Saudi Arabia, di Kuwait umumnya, di mana-mana Syiah tidak pernah disiksa, tidak pernah dipaksa, tidak pernah macam-macam ini. Tapi mereka memang dilarang menyebarkan kesehatan mereka secara terang-terangan dilarang. Adapun di rumah mereka secara mereka beribadah semuanya tidak dilarang. Hak-hak mereka secara warga negara nggak pernah diintimidasi. yang Syiah di Irak. Ya, Irak itu sekarang sudah jadi negara Syiah. Itu baru-baru ini saja setiap bulan 3000 orang sunnah mati 3000 setiap bulan itu bayangkan. itu baru setelah berkuasa sekarang Amerika sudah dan antum ketahui bahwa Amerika dengan Iran itu bekerja sama dalam menjatuhkan Irak dan Kabul pengakuan dari wakil presidennya sendiri nanti akan kita sebutkan di sini pernyataan-pernyataan mereka itu dalam menjatuhkan Irak dan Kabul itu andil besarnya dari Iran. Kalian tahu? Jadi sekarang itu ada skenario besar di dunia ini yaitu antara negara kafir dengan Rafidah itu agar menjadikan negara-negara yang ada sekitar wah, apa teluk itu menjadi negara Syiah semua. Karena di situ mereka akan tekan kontrak ya kerjasama dengan Syiah dengan antum ketahui belum pernah Syiah itu berhadapan perang dengan non Muslim, tidak pernah. Kalau antum tahu perang Nasrullah yang ada di Lebanon dengan itu, waktu itu kita masih ceramah masalah al bait waktu nggak salah, membangkar akidah Syiah kalau nggak salah. Itu kan bukan. Pastikan bahwa tidak akan pernah itu Israel menyerang nasur, eh, apa eh, pasukan apa namanya uh, Hizbullah itu nggak pernah. Karena mereka main Rio, agar Israel punya alasan untuk mengebom daerah-daerah Sunni, mereka seakan-akan perang. seperti yang diserang itu orang al Sunnah, gitu. Main so, nanti kita buktikan bahwa ada kemesraan antara orang Yahudi dengan orang Israel Amerika semacamnya. Kemudian juga ke Syiah di Demak, yang sekarang Demak itu sudah dikosongkan, kemudian seorang alusuna pindah ke daerah lain dan juga ditolak oleh masyarakat di situ. Sekarang mereka terkantuk-kantuk, nggak tahu tuh bagaimana keadaan terakhir di sekarang Demak itu. Nah, itu sekarang ringkasnya. Nanti akan anda lihat kepada antum video-video yang lainnya ya. Ini alusuna di Iran tadi. Ini adalah kerja Syiah di Lebanon. Itu banyak sekali. Di antaranya mereka ini juga anda sebutkan di sini dalam makalah anda di sini. Uh, Syiah di Lebanon, Syiah di Bahrain, ya, uh, di Saudi Arabia, di Madinah. Di Madinah mereka pada tahun 2010 pernah demonstrasi itu sampai ada yang menggali kuburan sahabat untuk mereka siksa di Baki itu. Mereka mengancam. Itu yang tadi ada rekamannya anda lihat, juga ada video dan ada eh, video dan audionya. Kemudian di daerah-daerah lain di Saudi mereka melakukan demonstrasi pembakaran-pembakaran ya. Ini banyak di sini anda sebutkan di sini. Kalau untuk melihat di sini pernah mereka juga membunuh salah seorang raja eh, Saudi pada tahun 2000, eh, 1218 Hijriah salah seorang Syiah membunuh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud saat salat asar di masjid Dir'iyah. Ini ceritanya bagaimana tahu antum enggak? Ini orang Syiah ini menjadi muridnya raja ini. Dia berpura-pura itu mungkin sekian puluh tahun. Coba sabarnya. Sebagaimana Abu Al-Majusi berpura-pura selama itu dia sudah sebagai seorang sunni belajar gitu ya di majelis ini. Ya, karena kalau raja Saudi dulu sebagai mereka tuh ulama. Jadi punya punya halako, punya murid semacam itu. Ini raja ini, Raja Abdul Aziz ini begitu. Jadi pas sholat asar, saking dia sudah orang menganggap dia orang dekat tentulah bisa lah kalau raja biasanya kan dia ada pengawal-pengawal ya tapi ini karena muridnya sudah biasa belajar semacam tentu diizinkan dekat selama macam lah udah biasa biasa biasa biasa gitu nah saat sholat asar pada tahun 2000, eh, 1218 Hijriah ini dia bunuh sebagaimana dilakukan oleh Abu Manjusi sedang sholat dibunuh oleh dia nah kemudian pada tahun 146 Hijriah Iran merencanakan pengembangan Ka'bah dengan menyeluruhkan bahan peledak ini sudah kita sebutkan tadi banyak sebetulnya di daerah lain, ya. Pada tahun 9 Hijriah Qaid eh, pada tahun 1409 Hijriah si Qaid bekerja sama dengan salah seorang Syiah dari Saudi melakukan penggemboman di Kota Makkah. Ada terjadi penggemboman di Makkah nanti akan kita sebutkan bukti-bukti foto-fotonya. Ya pernah terjadi. Kini telah memakan korban yang uh, tidak sedikit pula, ya. Dan bahkan ini bahan peledak itu resmi dari kedutaan Iran yang ada di Kuwait. Pada tahun 1410 Hijriah peristiwa Muaisim ini sudah kita bahas tadi 17 Hijriah ini pasukan Hizbullah dari Khotib meledakkan bom di salah satu komplek perumahan di kota eh, Khobar di Saudi itu mereka kontainer berisi badan peledak mereka parkir di dekat perumahan mereka ledakan gitu. luar biasa kejahatan-kejahatan mereka ya Kejahatan Syiah di Lebanon, ini pada tahun 1998 orang Syiah Lebanon menyerang pemukiman pengungsi Palestina. Nanti akan kita lihatkan eh, bagaimana anak-anak Palestina yang pengungsi di Lebanon itu itu dibunuh oleh orang Syiah. Kemudian kejahatan Syiah terhadap al di Lebanon ini sudah kita bahas di Palestina dan di Lebanon ya. Kemudian kejahatan Syiah dengan musuh Islam menjatuhkan kota Kabul dan Baghdad. Ini banyak pernyataan mereka ya di antaranya kerjasama Iran dengan Amerika dalam menguasai kota Islam tersebut adalah memberikan izin kepada pesawat tempur Amerika untuk melewati wilayah Iran dalam menghancurkan Afghanistan. Demikian pula dalam menghancurkan Irak, membunuh ribuan orang Palestina yang mengungsi di Irak dan membeli senjata membeli senjata dari Israel dalam memerangi Irak. Ya. Keatasnya sunnah di Irak. Ini sudah kita lihat sebagian tadi ini karena melihat waktu ya. Keterangan-keterangan lebih baik kita lihat aja gambarnya. Ya. Kemudian di sini beberapa bentuk kejahatan Syiah di Irak terhadap Al-Sunnah. Persekongkolan berapa satuan pasukan Syiah dalam melakukan penyiksaan dan Al-Sunnah. Seperti kesatuan pasukan Badar, pasukan Mahdi, pasukan Hizbullah dan lainnya. Membunuh sekitar 200 ribu Sunni. Mengusir sekitar 2 juta Sunni. Memberikan kewarganegaraan kepada 2 juta orang Syiah Iran. Antum tahu ketika pemilihan umum itu, itu kan perbatasan Irak-Irak dijaga oleh Amerika kan? Artinya utusan PBB kan alasan begitu, diadakan pemilihan umum. Antum tahu nggak puluhan truk dari Iran mendrop ke Irak. Itu dibiarkan oleh tentara Amerika. Seperti mana kasusnya Timur Timur? Kenapa lepasnya Timur Timur? Begitu. Jadi datanglah drop, di drop banyak-banyak orang Iran, sehingga yang berkuasa adalah orang Syiah sekarang. Itu dipakai. Dan Allah antum tahu yang peristiwa Timur Timur kan begitu? Orang yang pro NKRI kan diusir dulu. Diusir sehingga mereka tidak sempat untuk ikut memilih kan gitu. Itu kan ada pemilihan. Dan ini juga dilakukan orang-orang Sunni di, di dikejar-kejar, kemudian orang Iran masuk. Makar luar biasa. Kemudian memperkosa para wanita Sunni di Irak, membunuh anak-anak dan para ulama, membakar dan menghancurkan masjid-masjid al-sunnah, merebut masjid-masjid al-sunnah. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2003 sampai saat ini masih terjadi waktu ke waktu. Sampai saat ini. Kejahatan Syiah terhadap al-sunnah di Kuwait. Antum tahu pada tahun 80 an seorang Syiah merencanakan pembunuhan terhadap Raja Kuwait membunuh rajanya. Pada tahun yang sama mereka membajak pesawat yang dikendalikan oleh pilot Sunni. Mereka menyembelih pilot tersebut lalu melemparkannya keluar pesawat. Kejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain. Berulang kali terjadi tindakan kejahatan Syiah terhadap Al-Sunnah di Bahrain. Di antaranya seperti membunuh sopir taksi yang sudah tua dari Sunni. Membunuh 14 orang polisi dari Sunni. Menggunting lidah seorang muazin dari Sunni tidak memberikan pelayanan di rumah sakit kepada orang, -orang Sunni, melakukan pelecehan terhadap mahasiswa mahasiswi di kalangan Sunni di kampus-kampus. Itu di Bahrain. Ada fotonya orang Sunni yang digunting lidahnya itu dan polisi yang digiling itu ada di sini. Anda lihat kan nanti berantum. Ya. Kepada anu syiah Syria terhadap Asuna di Syria ini sudah kita lihat, kelihatan Syiah terhadap Asuna di Damas ini kita lihat. Ini mari kita lihat di sini. Ini adalah kekejaman Syiah terhadap pengungsi Palestina. Ini ini yang tadi kita sebutkan yang kisah bagaimana pembalasan dendam nanti kalau sudah muncul Mahdi mereka. Ini kitab yang membahas tentang itu. Ini pernyataan wakil presiden Irak eh presiden Iran maaf, maaf, presiden Iran menyatakan bahwa laula Iran la masa kata Kabul wa Baghdad. Kalau bukan karena Iran kata dia, niscaya Kabul ibu kota eh, Afghanistan dan Baghdad ibu kota Irak tidak akan pernah bisa dikuasai oleh Amerika. Jadi dari dulu mereka bekerja sama dengan musuh Islam itu dari dulu sebenarnya dari kisah bin Al-Qami ya kan menjatuhkan kekuasaan uh, e, Bani Abbasiyah terus terus sampai sekarang. Kemudian ini pernyataan Syekh Islam Temia menyebutkan apabila orang Yahudi ya masuk menguasai Irak maka tiada yang membuka jalan bagi mereka kecuali Rafidah. Orang Syiah Rafidah. Ini kejahatan Syiah di Muaisim, ini korban-korban Muaisim. Ya, ini korban Muaisim, ini kejahatan di Mekah ini, yang di Mekah yang tadi demonstrasi itu. Ini senjata-senjata yang mereka bawa waktu demonstrasi tadi yang tahun 1800 1987. Ini senjata antum lihat nih senjata-senjata. Ini gunting kuku. Banyaknya senjata tajam betapa banyaknya. Antum lihat kan ribu. Ratus ribu tadi itu kan? Ya kan? Yang ikut demonstrasi itu senjata yang mereka lihat nih Senjata ini senjata semua. Ini gunting kuku. Atau dia ini gunting kuku ini. Yang ini nih. Senjata-senjata mereka pakai waktu demonstrasi itu. Cuma lihat nih senjata-senjata tajam ini. Berencana mereka melakukan pembunuhan massal. Kemudian inilah kekejam Syiah di Bahrain. Ini yang polisi mereka giling berapa kali. Antum lihat nih kakinya sudah kayak boneka kan. Digiling oleh mobil berulang-ulang kali gitu. Inilah korban muazzin orang Bangladesh yang digunting lidahnya orang-orang Syiah. Ini, yang ini sebelah kini. Muazin ini. Digunting lidahnya. Ini demonstrasi pembakaran Syiah di kota Qatif. Ya. Ini adalah takrir dari orang Syiah ingin menyebarkan Syiah ke seluruh dunia. Ini adalah Amerika Sawa Islamiyah. Ini pernyataan pimpinan uh, siapa Nasrullah. Uh, apa? Hizbullah Nasrullah ini yang memimpin eh, Hizbullah yang di Lebanon ini pernyataannya. Dia membela Amerika. Ini adalah yang meledakkan waktu maka Hizbullah Bahraini ini yang dibantu oleh Irak ketika mau melakukan kudeta di Bahrain. Ini dia pelakunya ini, ini senjata-senjatanya. Itu diselupkan dari Iran. Ini korban-korbannya ini. Hmm. Ini semua korban-korbannya. Lihat. Ini Hizbullah Kuwait bertahun dengan Iran, bekerjasama dengan Iran dalam membajak pesawat Kuwait. Ini, ini foto apa namanya pilot yang dibuang dari atas pesawat ke bawah. Inilah Syekh Jabir yang pernah di, eh, di apa namanya yang mau dibunuh oleh orang Syiah Kerajaan Pahit, yang mau dibunuh orang Syiah. Ini adalah kerjasama yang begitu erat antara Hizbullah Lebanon dengan uh, itu uh, pasukan perang yang ada di Irak disebut uh, apa namanya pasukan Badar jika sama ini pimpinannya. Ini tadi pernyataan, ini gambar-gambar orang yang Amerika untuk lihat ini. Ini pergi ke Yahudi, alaqa hamima baina muraji Syiah Imamiyah wa baina Amerika wal Yahud. Bagaimana mesranya hubungan antara Syiah dengan uh, Imamiyah, orang Syiah Rafido, Amerika dan orang Yahudi. Antum lihat ini? Ketawa-ketawa antum lihat ini? Ini apa ini? Naragen ya? Nah, ini antum lihat ini ulama Syiah sedang bercium dengan salah satu tokoh orang Yahudi. Ya, Ah, itu lihat ini. Ini tokoh-tokoh Yahudi. Ini bukan orang Syiah ini, ini orang Yahudi ini. Berjenggot dia. ulama Yahudi. Ini orang apa? Orang Syiah ini. <laughs> Ya, ini tokoh-tokoh Syiah bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi. Untuk lihat. Ya, saling berpelukan. Nah, inilah pelaku yang melakukan peledakan pada tahun 1988, 1989 di Mekah. Ini pelakunya ini. Dan ini dianggap para mujahid oleh orang-orang Syiah. Syiah menganggap orang-orang yang melakukan peledakan di kota Mekah pada tahun 1189 syuhada wa awliya Allah sebagai orang mati syahid dan para wali Allah. Ini pelakunya ini meledakan pada tahun 1189 diledakkan di Mekah bom. Ini pelaku-pelakunya. Ini adalah Abros al-Muhtamina fi tafjir memang menyesukan fi Khaybar. Ini, ini yang jadi bawah ini adalah pelaku peledakan tadi komplek perumahan yang itu eh, kontainer emisi bom. Ini dia pelaku dua orang ini. Ini perkataan Syarun. Siapa Syarun? Hah? Mbahnya Yahudi. Apa katanya? Syarun dalam catatan hariannya mengatakan mengaku bahwa Syiah tidaklah musuh Israel. Dalam catatan hari ini kata Syiah tidak muslim Nah, Ini disebutkan ini dalam um, majalah ini dalam koran ini disebutkan. Ini kita besarkan ini. Antum lihat di sini apa katanya di sini. Disebutkan sini lam ini aro yauman fi syiah ada Israel. Saya tidak pernah melihat satu hari pun yaitu permusuhan Syiah terhadap Israel. Alamad dan ba'id juga tidak yang masa yang akan datang. Ya, Wala hatta durus, tidak pula dalam aliran lurus. Lurus itu adalah satu uh, aliran Syiah sekarang yang ada juga di Syria. Nah, amma aduna al-haqiqi alladhi ra'aitu huna Pentaman munazamat Irhabiyah Filistiniyah. Kata Sarun, musuh kami yang sebenarnya itu adalah yaitu apa namanya? Uh, apa namanya? seperti PLO yang pembebas Palestina dan seterusnya, eh, atau Hamas dan seterusnya. Wa Ardul Fatah, ini nama-nama kelompok. Jadi Syarun sendiri mengakui bahwa eh, Syiah itu bukan musuh Israel gitu. Itu orang Syarunnya. Khomeini menuduh Nabi SAW bahwa dia tidak berhasil dalam dakwanya. Ini perkataannya di sini. Tunggu lihat ini. Ini scan kitabnya. Khomeini mengaku bahwa tidak ada jihad sampai keluar Imam Mahdinya mereka. Tapi mereka melakukan pembunuhan juga. Ini Di sini salah seorang tokoh Syiah An-Najab si, uh, Sistani yaitu membantah tidak boleh menentang kekuatan Amerika yang sedang menjejak Irak. Itu dia fatwakan, jangan dilawan. Ya. Tidak boleh tentang. Di sini ini adalah takrir dari orang Syiah untuk menguasai masjid-masjid orang Sunni. Dia harus merebut semua masjid orang Sunni. Ini adalah ini Di sini ada seorang tokoh Syiah Al-Mahri yaitu di Kuwait mengharamkan mengumpulkan sumbangan untuk harakah Hamas di Palestina, mengharamkan. Jadi bohong kalau mereka mengatakan mereka bela Palestina itu. Ini Wakalah Khomeini dan Hasan Nasrullah fi jawa amwal wi'a umu syiah fi Lebanon. Ini menunjukkan hubungan erat antara Khomeini dengan Hasan Nasrullah yang sekarang pimpinan Hizbullah di Lebanon itu, itu ditunjuk sebagai wakil Khomeini di sana dan dia dibenarkan untuk mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan Syiah di sana. Ini Hasan Rasulullah ketika datang ke Irak bagaimana mencium tangan tokoh-tokoh Syiah di sana. Untuk lihat Taib ini kubur alul majusi tadi. Taib habis Ya, itulah berapa data dan fakta untuk melihat di sini ketika kita terangkan bagaimana sepak terjang syiah dari masa ke masa terhadap al-sunnah dan bagaimana akidah mereka terhadap al-sunnah ya agar kita tidak tertipu dan berbagai isu-isu yang selama ini mengatakan bahwa syiah itu bukanlah ancaman syiah itu adalah orang muslim yang baik ya orang mau ingin bersaudara dan sebagainya ya antum sudah membuktikan sendiri apa yang ada di fakta-fakta sejarah maupun sekarang yang berlangsung di dunia ya itulah kejadian yang ada sebetulnya banyak data-data lain di sini yang karena peta waktu tidak bisa untuk kita ungkapkan semua barangkali eh, apa yang kita kita eh, perlihatkan tadi ya dirasa cukuplah untuk memberikan pemahaman dan gambar kepada antum tentang mewaspadai akidah Syiah ini. Sini ada banyak punya paham ini, ya. eh, eh banyak di sini apa namanya banyak sekali tentang film-film Syiah yang anak kumpulkan di sini ya. Sebetulnya ada film Syiah di Indonesia sebetulnya. Ada yang ingin untuk yang lupa anak. Ini penting. Ah, ini Syiah di Indonesia. Nanti antum lihatkan ah, ah, Syiah di Indonesia nanti anak kalian akan berantem. mereka mengadakan drama nah itu drama pembunuhan Hussein tuh acara mereka ini tolong dipegang baik-baik aja tebang-tebang Ini sholat Syiah. Antum lihat ada batu? Karena menurut mereka tidak sah sholat di sana kecuali dengan adanya batu. Harus batu-batu yang mereka pakai di situ. Antum, ah ini Syiah di Indonesia. Antum lihat ini kegiatan mereka. Ini Syiah di Indonesia. Antum tahu ya, biar tahu perkembangan Syiah di Indonesia dalam buku ini juga disebutkan sedikit. Jadi sekarang mereka baru menipu dada aja. Kalau nanti udah pakai pedang, kalau antum lihat di luar negeri pakai pedang. Indonesia. Hah? Ini di Jakarta. Ada film lain sebetulnya yang disebutkan di mana tempat-tempatnya. Tempat lain ini. Peringatan Asyura di Senayan. Ini di Senayan 2009. Sebelumnya itu disebutkan lupa anak itu di mana tempatnya tadi. Ada. Ini mereka menyewa gereja untuk acara Syiah di laut di Batu malam. Ini di gereja. pernah haul arba'in Imam Hussein di gereja Bersit Lawang Batu. Itu orang-orang di desa antum lihat tuh datang itu. Sekarang banyak siang syiah nyebar di desa. Ini di gereja. Di tempat lain ini. Ah, ini di Surabaya atau di mana nih? Surabaya nih. Ini bukan main-main Irfan. Ini coba lihat antum. di luar negeri. Di luar negeri lebih lebih lebih asik lagi gitu. Ah. luar negeri. Melihat berdarah-darah. Itu di hari Ashura. Yang anehnya, aku ini nggak pernah itu lakuin. Dilakuinnya orang bodoh-bodoh aja. Antum lihat, nggak ada tokoh-tokoh si yang imam-imam nggak mau lakukan karena mereka tahu itu perbuatan bodoh kok. muncul nggak? muncul. Kok ada yang <laughs> keluar ngelihat ke sini? Azan menurut Syiah. Apa azan menurut Syiah? Coba dengar. setelah itu ditambah. Nah, terus ditambah lagi. Salatnya dia. Ada batu kecil di depannya tuh. Kota Syiah. Ini berdoa melaknat Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Ah, ini imamnya lihat tuh kan, ini imamnya lihat tuh. Ah, itu salatnya, tahu kan? Jadi imamnya gitu. Ya. Itu imamnya tuh, Haas. <laughs> Jadi ada komandonya. ini yang enggak salat ini nih. Komandonya ini nih. Ini nanti dimain-mainin sama komandonya. Belum jadi rukuk, udah bangkit lagi. Gimana menurut antum ini ajaran Syiah ini? Apa perbedaan-perbedaan apa kecil-kecil dengan Syiah itu? Di Indonesia belum berani seperti ini. Kalau ada seperti ini di Indonesia pasti digundulin sama masyarakat kan? Itu masalahnya. Nggak berani mereka, masih takiyah dulu. Ini yang tadi laknat laknat sahabat tadi. Ini anda melihat Ini orang punya Malaysia. Antum lihat ini pertemuan antara Presiden Irak dengan apa? Ini orang Syiah nih. كان أولئك الشيعة ممن يغلون في الأئمة Ada sebetulnya video yang yang menggambarkan betul-betul Syiah di Indonesia mungkin ini. Tak lihat kepada antum. Ah ini videonya ini yang ada nih. Ini insya Allah ada. nih. Ah ini dia. untuk melihat tokoh-tokoh Syiah Indonesia di sini insya Allah. Ah, Asyura di Kelapa Gading Jakarta ini 2012 Ini di apa mananya? Jawa Tengah apa tuh? Wonosobo. Wonosobo Jawa Tengah. Tahun 2012 juga. Wonosobo. Nyanyinya bahasa Jawa. Jadi mereka memang sengaja menciptakan suasana itu ada suasana yang menyedihkan supaya orang menangis. Dari mulai dari background-background ya. Ini tempat lain ini. Surabaya. hilang malah hilang dia sampai di sini ya. Publikasi maksudnya gimana? Ini ada CD sebetulnya. Dibagikan CD sebetulnya. Ada CD-nya dibagikan secara gratis. Di dakwah. Tidak paham maksudnya gimana? Tidak diperingati orang-orang ini tidak didakwain atau Orang-orang ini. Mereka tahu gimana, memang dakwah gimana, mereka akan nerima dari kita. Oh, ya kita dakwah aja ya secara manusia karena saya mengumpar kesehatan mereka kan. Dakwah mereka. Kita akan muncul tempat mereka nggak bakal. Nggak akan ngizinkan. Ini di Jakarta. Ini salah satu uh, apa nah, pusat yang memang dibina oleh kedutaan Iran di Jakarta. Ada sebagian orang Iran tuh lihat. Ah, atau Umar Syihab, Umar Syahab, tokoh Syiah. Ah, Abdul Baik, tokoh-tokoh Syiah. Hasan ah, Dalil, Adi Rus tokoh-tokoh Syiah semua ini. Abdul Al-Mahdari, Fuad Al-Hadi, Osman Syiah. tokoh Syiah. Ini ibu-ibunya, akhwatnya nih. di gereja tadi ini. Di Lawang, Jawa Timur. di luar negeri. Ini dia kuburan lulu majusi. Ini ada ah, Ahmad Dinijat di sini. Kabatiruan di Iran. Nyanyinya nyanyi sedian gitu, tapi musiknya dangdut. Nah, ini amat Ijat, ya no? Dia kalau acara ritual tuh walaupun dia tokoh negara atau tokoh apapun dia tetap sama. Berdiri gitu, <laughs> nggak ada spesialnya. Yang spesial tuh ya apa namanya istilah tuangku-tuangkunya gitu. Ini Abu Bulu eh, kuburan lu Majusi tadi Panjang ini, mulai dari asan sampai sholatnya ini. Baik, barangkali sampai di situ saja uh, yang dapat kita jelaskan. Barangkali sudah cukup ya untuk memberikan bekal mewaspadai bahaya akidah syiah ini. Ya, mohon nanti tetangga, kerabat kita dijelaskan betapa bahayanya akidah syiah tersebut. Barangkali kita masuk pada poin terjawab ya. Ini sudah hampir suhur nih. Mungkin sampai 12 per 4 ya. Zuhur jam berapa? setengah satu, taib. Kita beri 10 menit aja untuk tanya jawab. Supaya nanti sholat kita juga bisa bersiap untuk sholat. <clears throat> Ini beberapa pertanyaannya. Yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Yang tidak, tidak saya jawab ya. Tapi kembali tadi kita ingatkan. Hah? Ntar. kalau kita ingatkan. Ini hanya sebagai apa? Bantahan ilmiah bukan berarti ini ada membolehkan kita untuk berbuat anarkis kelihatan orang Syiah disikut-sikut nggak boleh ya kan? Atau rumahnya dianggu tak boleh. Yang secara fisik kita tidak boleh, tetapi secara ilmiah, secara ilmu dan secara apa kita dakwah kita jelaskan kesehatan mereka. Adapun dalam masalah mengganggu mereka, aset-aset mereka itu bukan wewenangnya kita dan tidak boleh kita lakukan. Itu saja penjelasan dari anak. Ya, baik. Eh, melihat dari usaha dan kerja keras orang-orang Syiah untuk menghancurkan Islam, Lalu bagaimana usaha dan kerja keras kita? Apakah kita hanya berdakwah dan menunggu untuk dibantai dan diperkosa? Dan bagaimana usaha kita kepada Allah? Bagus pertanyaannya. Bagaimana persiapan kita alusunah penjamaah dan ham ini? Pertama langkah yang kita ketahui adalah membekali diri dengan ilmu. Ini langkah pertama sekali. Makanya umat kita ini dibekali akidah yang benar. Istilah kitanya diberi vitamin yang sehat. Kalau dia punya antibodi yang kuat, virus-virus yang masuk bisa ma mati. Yang anehnya apa? Virus banyak masuk, dia nggak punya antibodi. Makanya faidaja halku wazah faidaja alhaku haku wazah batil. Kan itu jelas ayatnya. Tapi kita juga harus menganter gitu. Jadi ada tasfiyah wa tarbiyah. Perlu dibina umat ini dari segi akidah. Bukan hanya umat, kalangan profesor, kalangan doktor. Betapa banyak tidak mengerti akidah. Makanya mereka memandang enteng persoalan-persoalan akidah itu. Perbedaan-perbedaan mereka enteng karena mereka tidak punya asas akidah yang benar. Ini bahayanya mereka. Tidak mengerti masalahnya. Jadi perlu pembekalan dulu. Bekali umat ini dengan pemahaman akidah yang benar. Ya. Bagaimana kecintaan para sahabat? Yang utama sekali banyak disampaikan adalah bagaimana keutamaan sahabat. Teori orang Syiah itu pertama adalah dia akan menjatuhkan sahabat dahulu. Kemudian dia mengaku sebagai membela alul Bait. Makanya oleh sebab itu materi yang pernah Anda sampaikan bagaimana akidah al-sunnah wal al Bait bahwa kita itu orang mencintai Ahlul Bait bukan sebagaimana yang diprediksi orang Syiah bahwa kita orang musuh alul, Al Bait. Kan pernah pernah kita berikan materi tentang itu. Nah, ini harus disebar kepada masyarakat kita supaya tidak tertipu dianggap karena doktrin pertama yang mereka masuk kepada al-sunnah awam al-sunnah itu adalah kita ini menzolimi Ahlul Bait kata mereka. Kita tidak membela mereka. Kita membiarkan mereka dibunuh, mereka dibantai gitu. Ya, tidak ada satupun sunnah yang reda dengan perbuatan yang jahat tidak alus baik tidak ada. Nah ini yang perlu dulu dibenahi akidah, ilmu dulu. Kemudian baru tingkat-tingkat lain yang sifatnya untuk tingkat-tingkat yang pemikir, ulama, dai, ya sebarkan ilmu ini, mampir dipersiapkan persiapan apa namanya kekuatan-kekuatan untuk menangkis kekuatan-kekuatan mereka juga dengan sembanding gitu. Ya, kita mereka pakai uh, uh, dengan metode informasi kita juga perangi dengan sistem yang ada gitu. Perayaan sistem ada. Makanya harus mempersiapkan. Iya betul mempersiapkan. Makanya ini bukan tugas ustadz saja, bukan tugas guru-guru saja, tugas semua umat di sini, semua elemen umat. Orang punya duit, cetak buku-buku, ada kan tabligh akbar, tabligh akbar, biayai kegiatan dakwah, itu kan sudah bagian. Semua kita mari bersama gitu. Oh kita nggak punya uang, nggak punya apa, ya hadiri majelis majelis ilmu ini kan sudah meramaikan. Belajar tentang akidah yang benar itu sudah termasuk dia mengkater si itu sendiri dari dirinya gitu. Ya bukan berarti kita biarkan, maka perlu memang ya kita membekali umat tentang akidah yang benar dulu. Itu inti yang itu. Intinya di sini. Kalau umat kita punya antibodi yang kuat, apapun ya aliran-aliran yang datang dia bisa menilai, oh ini nggak benar. Gitu. Tetapi umat kita ini kan banyak yang dicokoki itu adalah anak umat, umat yang jahil, yang mudah, ini yang kita maksud umat bukan orang awam di sini. Bahkan sebagian pemikir-pemikir pun tidak punya akidah yang jelas, memilih akidah yang abu-abu. Ya, sebagaimana janjinya balon sebagaimana janji anak anak balonku ada lima jadi ada lima <laughs> akidah diyakini ya ada kuning ada biru ada hijau gitu ya kan menganggap semua agama itu benar sebenarnya pemahaman pluralisme ini kan gini nah ini yang perlu kita benahi terima kasih itu masukan yang bagus ya artinya semua umat harus melangkah di sini mulai dari anaknya, keluarganya, kerabatnya, ya kan itu dilakukan gitu. Diajak menghadiri majelis ilmu, bina akidah. Apalagi sekarang alhamdulillah di Sumatera Barat sudah banyak radio sunnah. Seperti di Padang ada Rai, di Pasaman ada Pasaman FM ya. Kemudian juga mulai merintis TV dan seterusnya. Sudah mulai bisa menambah. Ya, ada TV Roja, ada TV Insan TV. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan keilmuan kita, akidah kita. Ini harus dimanfaatkan. Tapi umat kita kan lebih senang nonton apa cara yang lebih ngetren sekarang Kemarin juga ribut-ribut tuh di koran KPI apa? Goyang apa? Itu kan. ha. Ya itulah musibahnya. Coba antum lihat. Ya ini yang kalau kita menyuruh kebenaran itu nggak dibenarkan. Banyaklah ini memprotes, ini memprotes, ini memprotes. Tapi orang yang berbuat kerusakan nggak pernah diprotes. Itu memang itu bahwa ahlul batil itu ya takafatapun. Yani mereka saling bekerja sama dalam merusak yang benar itu. Karena kalau yang benar tegak, mereka nggak jalan. Ya kan? TV-nya nggak jalan nanti itu. Macam kesemburuan sosial itu jadi gitu. Sebetulnya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan yang menjadi masalah tuh sebetulnya. Kalau antum talil tahlilan, itu masalah maulid Nabi, itu bukan beda pendapat. Beda pendapatan. Kalau orang nggak ada maulidan, nggak ada lagi dong honor. Sekali maulidan lumayan, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Sekarang maulidnya nggak satu hari lagi, satu bulan. Kenapa? Jadwalnya banyak masalahnya. Ya kan? Tiba-tiba dengan tahlilan juga begitu. Kan begitu masalahnya. Tahlil memang kita disuruh berdoa sama muslim. Kenapa harus hanya ukur tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari? Lakukan saja di setiap sholat doakan tetangga kita yang meninggal. Kenapa harus pergi ke rumahnya kalau hujan nggak bisa ikut? Berarti kita kan nggak ikut mendoakan. Padahal agama itu mudah. Kita mau tahlilkan saudara, kita menghadiahkan pahala nih saudara kita. Ya habis salat maghrib baca Al-Quran 10 ayat. Nah ini saya niatkan tetangga kita yang meninggal pahalanya. Bisa, walaupun beda pendapat ulama ya. Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai. Tapi ada pendapat ulama lain mengatakan sampai menghadiahkan pahala kan gitu. Taruh kita ambil pendapat ini, tapi prakteknya bukan seperti itu. Bukan sampai ratus hari sudah itu dilupakan mayatnya. Kalau nggak diundang makan, nggak didoakan, itu keliru kita namanya. Ya kan, nunggu-nunggu 40 hari, nunggu 100 hari. Sudah, situ saling lima waktu doakan. Kenapa tunggu 7 hari, 40 hari? Dan ada kaset itu, asal ajaran itu dari mana? Itu salah seorang pandita Hindu telah menyebutkan dalil-dalil tentang itu dari kitab Veda sendiri. Bukan dari kitab sunnah, Quran Sunnah ya, dari kitab Veda. Jadi ajaran itu dari mana asalnya? Lihat ada nanti klik di di Google ada apa? Di YouTube ada itu kasetnya pendeta Hindu menyebutkan orang Islam itu sebagian besar banyak menjalankan agama Hindu di, dipeperkan semua mulai Ini ajaran dalam kitab peda ayat sekian. Ini loh, asalnya ini, asalnya ini, asal ini. Mulai dari tumpeng macam-macam dibahas oleh dia. Jadi antum ini makanya kadang-kadang orang nggak tahu tuh menganggap ini Ustaz terlalu keras kajiannya. Kita bukan keras mengajak umat ini jangan mubazir dananya. Beragama itu sesuai aturan Allah dan Rasulnya, bukan direka-reka, bukan cara-cara kita sendiri. Bukan dibuat-buat seenaknya kita. Agamanya ini Allah dan Rasulnya. Jangan dibebankan manusia sesuatu yang tidak dibebankan Allah dan Rasulnya. Yang lebih parah kan menganggap sesat orang tidak tahlilan. Itu bahaya. Di mana menganggap sesat orang tidak tahlilan pada itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang lebih parah lagi, mentahlilkan itu seolah akan akan wajib ya kan? Di mana datang dalil yang begitu? Ya kan? Seakan wajib. Kalau nggak ditahlilkan itu dianggap hina itu keluarga itu. Ini kan sudah penilaian yang sudah salah sekali. Bukan hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah hasanah itu berarti kan sudah sampai ke taraf yang wajib. Orang yang gak sholat yang tutup aurat auratnya nggak dipandang seperti itu. Tapi orang yang tidak tahlilan, wah luar biasa itu pandangan orang kan. Ini sudah terbalik cara menimbang kita. Al-haq jadi batil, al-batil ah, jadi hak. Baik, ada ada bapak yang nunjuk. Betul pak? Ya. Iya. Hanya orang antum semua wali. Hah? orang wahabi. Ya. Dan eh, memang Pak. Ada dua-dua kalau Bapak ada eh, saya pernah sudah pernah kita bahas ya, apa itu Wahabi ya. Ada di tulisan saya uh, tentang apa itu Wahabi. Wahabi itu menurut mereka Pak. Menurut mereka ya. Menurut mereka ada yang keras yang suka mengkafirkan, suka membinahkan dan haus darah. Itu menurut mereka. Ya, Lalu siapa ini Wahabi menurut mereka? Ada menurut mereka adalah yaitu orang yang mengikut dakwah Muhammad Wahab di Saudi Arabia. Ah ini mereka intikan. Tapi kalau Bapak lihat, betulkah begitu orang Saudi Arabia? Betulkah begitu orang mengikut dakwah Muhammad Wahab? Adakah Muhammad Wahab menyuruh orang seperti itu? Dan untuk dilihat sekarang tidak adalah ulama yang paling getal, paling di depan memerangi pikiran-pikiran anarkis itu kecuali dari ulama Wahabi. Jadi mereka membalik fakta. Jadi ada dua hal di sini. Pertama dilatar oleh politik tertampilkan oleh politik. Yang kedua memang orang Syiah ini kan akidah mereka itu akidah majusi sebetulnya. Mereka sejak ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu bencinya ke Islam itu bukan main. Makanya Abu Lu'lu itu membunuh Umar bin Khattab kan dendam itu karena kaumnya kalah dalam perang. Itu. Jadi ketika kita orang menyebut namanya Wahabi, menurut kamu Wahabi itu apa dan di mana itu pemikiran itu ada? Karena di makalah anak apa itu Wahabi itu saya sebutkan latar belakang timbulnya isu Wahabi itu. Sampai sebab-sebab isu wahabi itu dikembang kenapa. Dan wahabi itu menurut orang talis pun pak, orang talis pun dalam kalah saya itu sebutkan, itu mengatakan wahabi selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dengan menyebutkan wahabi. Jadi menuduh orang-orang yang mengajak kepada Islam itu kepada Islam yang benar itu punya orang talis sendiri itu adalah sebagai wahabi. Jadi wahabi itu bagaikan apa namanya monster yang mereka takut-takuti. Sekarang kita katakan kalau kamu mengatakan Wahabi itu di mana ulama Wahabi berkata demikian? Mereka mengatakan pengikut Muhammad Wahab. Sebetulnya ada Wahabi, Pak. Bukan Wahabi itu bukan pengikut Muhammad Wahab. Wahabi yang dahulu hidup pada abad sekitar 200 Hijriah itu Muhammad bin Rustum, namanya salah seorang bin Abdul Wahab, itu uh, Rustum bin Abdul Wahab, yaitu tokoh salah seorang khawarij memang. Iya, betul itu. Tapi gelar itu diberikan kepada pengikut Muhammad Wahab. Sekarang Bapak pergi ke Saudi lihat saja apa mereka menu-menu orang kerjanya. Berapa bagaimana mereka melayani, membantu kaum muslimin di dunia, lihat saja. Kenyataan kok, apa yang ada. Loh, kan kedustaan apa yang mereka katakan itu. Memang ada Wahabi dahulu, namanya Wahabi, itu memang pengikut khawaris dahulu. Jadi fatwa-fatwa ulama ini karang kalangan ulama Malikiyah yang di bagian apa nah, bagian Andalus itu ada fatwa ulama, tapi sebelum lahir Muhammad Wahab. Tidak mungkin dong ulama sudah berfatwa, ini oh, pembawa aliran belum lahir, kok tidak ada fatwanya? Apa ulama tahu yang lain? Yang fatwa ulama itu maksudnya Wahabi Khawaris. Betul ada Wahabiyah namanya, itu Rustum bin Abdul Wahab. Jadi mereka ambillah itu kepada Muhammad Wahab ini. Banyak buku pak yang telah menjelaskan hal itu. yang mungkin bisa Bapak nanti mengambil faedah dari makalah mungkin teman-teman yang ada, makasih Bapak ini. Maka malah tentang apa itu Wahabi saya bongkar sejarahnya bagaimana pokok pemikiran Muhammad Wahab itu dalam berakidah, bermuamalah gitu ya. <clears throat> Tapi ada isu lain sebetulnya isu politik, Pak. Antara Syiah dengan Wahabi itu ya ada isu politik karena saling berebut pengaruh begitu. Terutama prinsip akidah memang jauh berbeda kan karena yang paling getol menegakkan sunnah itu bebas orang-orang yang tuduh wahabi itu memang. Jadi mereka tidak mau kalau umat ini tidak benar, paham tentang kesesatan syiah. Itu mereka nggak mau. Dan dari dulu Inggris itu pun menggunakan isu wahabi di India Pak. Untuk memberangus orang muslim. Maka diciptakan Arian Ahmadiyah oleh dia. Dan banyak itu isu-isu dan banyak buku yang sudah menulis tentang itu tentang apa itu Wahabi dan seterusnya. Dulu Ahmad, Muhammadiyah saja dituduh Wahabi juga dulu karena alasan karena tahlilan kan. Kalau begitu berarti semua perhabat bisa Wahabi karena nggak pernah tahlilan. Kalau begitu orang tahlilan, orang nggak tahlilan tuduh Wahabi kan sudah salah kita. Jadi perbedaan-perbedaan ada, tetapi hal-hal yang tidak prinsipil itu ada. Bukan hanya di kalangan ulama. Bahkan para sahabat pun ada perbedaan pendapat. Tapi ada hal-hal yang memang ada uh, ruangan boleh berbeda pendapat tapi ada hal yang pokok-pokok, prinsip itu nggak bisa berbeda pendapat. Gitu. Baik, ini kita sudah, wah udah habis waktunya ya. Jadi maaf-maaf ini pertanyaan di kertas nggak bisa dijawab. Mohon maaf saja, ya. E, pada ikhwan atau bapak yang telah mengajukan eh, pertanyaannya, karena waktu batas kita, mohon kita juga ingin beruduk ya bersiap karena jumlah kita yang ini mungkin mungkin antri beruduk ya supaya juga salat zuhur kita terlambat. Mohon maaf saja demikian. Eh, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.